kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd uh, yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang uh, mengundang saya untuk bisa bersilaturahim dengan uh, eh, adik -adik saya walaupun juga ada bapak saya <laughs> ada satu yang lebih tua dari saya pak dua pak uh, bisa ketemu silaturahim dengan eh, teman-teman di sini semuanya yang uh, dalam rangka kita untuk membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kemudian bertadarus dan tentunya bekal untuk kita beramal insya Allah. Akan tapi eh, pada kesempatan kali ini saya terutama eh, diminta oleh Ustaz Afifi untuk menemani Ustaz Muslim, menemani ngisinya. Jadi kalau ngisi sebenarnya enggak bukan Ustaz juga deh ya. Dokter benar kalau dokter betul, kalau Ustaz keliru. Ustadz TPA ya uh, dulu pernah mulang TPA dan uh, alhamdulillah meskipun ini tadi ya saya agak kesusu terus terang jam 7 sudah operasi operasi patah tulang ya, karena memang spesialisasi saya uh, ortopedi ketemunya di antaranya pasien saya kebanyakan patah tulang. Nah tadi malam ya malam ahad itu kok yo ya biasa nih yo ya mesti ono si kecelakaan ya. Makanya Ustaz Habib Bidik tulung lho. Tulung jam soho oh, jam sembilan saat insya Allah. Makanya tadi ya meh rada telat, meh karena pasiennya disemayani ya sudah ini saja besok tak ada zuhur operasinya waduh dok ini tuh sakit sekali dok ya sudah jam tujuh nah, ini gimana lagi jadi ya uh, karena orang sakit ya nggak bisa disuruh nunggu ya kita kalau disuruh sakit nih kita aja kajiannya ini sabar nih masya Allah sabar tapi begitu ada ikhwan ini yang uh, ngaji kalau bisa uh, pagi ini dok, ini pagi ini hari Ahad ini hari libur saya biasanya ini pagi ini kalau bisa sabar ya ini sakit oh ya sudah ya sakit saya yang ngalah tidak apa-apa kapopo anakku sing kalah isopit pitan dia isopit kita kemudian selanjutnya uh, dan memang kalau yang minta itu usaha kasih ya tidak bisa menolak tentunya. Jadi kalau adik-adik ini dalam usia yang muda kok sudah mengenal dakwah, mengenal sunnah, maka bisa. Alhamdulillah e, patut disyukuri. Kita, kami, zaman saya dulu mungkin ya belum belum usung ya, belum usung kajian kajian rutin pelajar membahas ini belum belum usum sama zaman dulu Iya Alhamdulillah waktu itu saya kenal Ustaz Afifi Mahasiswa yang mungkin sudah semester Semester semester Empat atau lima Baru kenal Ustaz Afifi Waktu itu Ustaz Afifi Termasuk yang perkodem, Kalau ngisi di kedokteran itu ada gambarnya Terus coret gitu Zaman semono ya e, Jadi belum dia nggak kenal kemudian uh, untuk alhamdulillah saat Rafi ngisi di rumah Dokter Fauzi saya kenal kenal Ustaz Rafi karena beliau ngisi di rumah Dokter Fauzi saya juga peserta pengajian seperti yang hanya ada yang beberapa sering datang ke uh, rumahnya Dokter Fauzi ya itu situ perkenalan saya dengan Ustaz Rafi yang kemudian saya jadi menantunya Dokter Fauzi itu ya bonus ya oh, pengajian kok untuk anu ya untuk bojo sisan yang kan pengajian aku boleh bojo nah, kita lanjutkan kembali ke jalan yang lurus sampai mana tadi udah dilupa nih ya eh, dulu Satan TV itu kalau misi pengajian itu sampai beliau jangan dulu ini ini mushaf yang ya sudah puluhan tahun ini belasan tahun bahkan dulu kalau beliau misi pengajian beliau fotokopi sendiri materinya kemudian di bagi dan waktu itu beliau masih punya usaha fotokopi. eh, Masya Allah ini kodarullah karena fotokopi itu juga agak susah juga e, ternyata teknis ya. Waktu itu masih masih jalan. Nah, dia dibagikan satu-satu. Dulu masih banyak dokternya. Dulu pengajian dokter muslim di rumahnya dokter Fauzi. Sekarang yang dokternya tinggal dokter Fauzi, dokter Iqbal dan mantu-mantunya yang juga dokter nah, itulah dahulu e, makanya sangat beruntung teman-teman di sini rekan-rekan saya adik-adik saya yang mengenal dakwah sunnah dalam usia yang e, masih muda dan kalau dikatakan persimpangan jalan ya memang yang namanya muda ya seumuran kita <laughs> ya orang kita ya karena agak beda ya muda ya benar-benar persimpangan jalan kok ya Gimana ini kalau Ahad pagi ini kan mestinya jalan-jalannya di Sunday morning ya. Sunday morning UGM itu. Kalau zaman saya dulu nggak ada Sunday morning itu untungnya. Padahal seandainya Sunday morning itu dulu ada, itu Sunday morningnya di depan rumahnya bapak ibu saya yang sayangnya ya alhamdulillah nggak ada dulu ya nek ono biar ya orang melu pengajian malah nongkrong Sunday morning. Nah kebanyakannya ya anak muda itu yo ya, yo ya dolan ya. ya. Ini kok malah doneng kene ngopo ya? Ya kenapa ini kok di sini? Ya alhamdulillah karena persimpangan jalan ternyata antum insya Allah memilih arah yang yang tepat. Insya Allah. Saya kelingan juga. Nah, ini uh, cerita saja ya. Dulu salah satu guru yang termasuk ya agak akhir-akhir masuk Jogja itu di tahun ya 90-an akhir ke 2000-an awal itu Ustaz eh, Abdus Salam. Abdus Salam cerita satu di antaranya ketika menasihati pemuda waktu itu saya masih pemuda sekarang juga masih muda Beliau membacakan ayat surat Yusuf. Beliau membaca surat Yusuf yang waktu itu cukup mempengaruhi uh, saya pribadi khususnya yang beliau ketika itu membacakan ayat yang ketiga dari surat Yusuf nahnu naqusu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika bima auhayna ilaika hadzal qur'an nahnu naqusu 'alaika ahsanal qasas Allah Subhanahu wa taala menceritakan sebaik-baik cerita dengan Allah turunkan hadal Quran bima auhayna hadal Quran dengan diturunkannya ayat al Quran. Dan di antara asal dalam qasas, sebaik-baik kisah adalah kisahnya Nabi Yusuf. Ketika itu Nabi Yusuf masih muda atau sudah tua? Masih muda. Seumuran kita eh ah, seumuran Anda mungkin ya. Tapi nek bagusnya insya Allah beda. Itu ya, insya Allah jauh gitu ya. Bukan dua belas tapi 10 eh, 60 mungkin ya atau 10 200 beda nah naqussu 'alaika ahsanal qasas Allah Subhanahu wa taala menceritakan sebaik-baik kisah kisahnya Nabi Yusuf yang wonge bagus nggak usah dibahas lebih bagus dari kita semua yang ada di sini makanya kita kalau merasa bagus ya baca surat Yusuf ceritanya masya Allah di antaranya, ini di antaranya intinya langsung langsung ke persimpangan ya. Bagaimana Nabi Yusuf ini itu digoda oleh Imro'atul Aziz. Ya. Ya seorang wanita zaman itu, wis cantik wis Namanya dikisahkan namanya siapa? Zulaiha. Zulaiha. Cantik enggak? Cantik. Sehingga sampai Nabi Yusuf itu di dikunci di kamar. Diajak sing iyo iyo orang sing ora-ora. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala ini mengisahkan kejadian di kamar tersebut di dalam ayat berikutnya walaqad hammad bihi wa biha dan sungguh-sungguh Zulaiha ini ini ya beneran pengen dengan Nabi Yusuf wahamma biha dan Nabi Yusuf pun juga juga apa? Iya pengen jane jane akan tetapi walau arrahu di ayat berikutnya burhana rabbi Seandainya tidak Allah Subhanahu wa taala ini memberikan burhan, memberikan petunjuk, memberikan hidayah kepada Nabi Yusuf tentu bablas. Nabi Yusuf cantik di kamar berdua. Kalau kita kira-kira bagaimana kalau kita kita yaitu seperti uh, Ustaz Afifi ceritakan, kalau kita berdua di kamar yang terkelingan ayat Innallaha eh, ghafurur rahim. Insyaallah Allah ini Maha pengampun ini eh, sesuk tobat rapopo saiki rapopo. Kalau siapa? Kita insyaallah. Akan tapi Nabi Yusuf beda. Inilah bagaimana kita ini benar-benar di persimpangan Maka piye caranya kita memilih belokan yang benar. Kalau kita tidak cari teman-teman yang kayak gini, yowis ya wis bablas anine kita. Maka harapan kita kita bisa dengan gagah mengatakan seperti perkataan Nabi Yusuf, "Qala rabbi asijnu ahabu ilayya." Nabi itu berkata, wahai Tuhanku, asijnu penjara lebih aku sukai. Mimma nadi ilai dibandingkan apa yang dia ajak kepada saya. Dibandingkan yang dia ajak oleh Imratul Aziz ketika ngawi-awi saya, ketika sudah hampir kejadian. Maka sijnu ahabu ilayya, sudah penjara lebih aku sukai, lebih aku Cintai dibandingkan harus harus melakukan perbuatan tersebut. Kalau kita ya tadi itu innallaha ghafurur rahim, innallaha maha pengampun lagi maha penyayang besok tobat saiki rapopo marem. Makanya eh, butuh kegiatan-kegiatan ya seperti ini. Dan kenapa kok usia muda patut disyukuri? Yang pertama karena usia muda itu bagaikan kata pepatah, kalau dikasih pelajaran itu seperti mengukir di batu. Tapi kalau sudah tua itu seperti mengukir di air, baru nulis kenombak hilang menek, Baru A kena gelombang hilang. Makanya kalau masih muda lebih enak sekali dan ketika masih muda itu waktunya masih banyak. Insya Allah masih banyak belum punya istri, belum punya anak, belum mencari nafkah untuk keluarganya dan yang lain-lain. Maka ketika masih muda pergunakan. Ini uh, ini peserta sisi hmm, ya tidak apa-apa diceritakan maka saya ceritakanlah e, dahulu ketika saya kuliah pun ya kuliahnya di kedokteran ya katanya kedokteran itu ada yang kedokteran nggak ada ya kuliah di kedokteran katanya sibuk katanya tapi setelah kuliah ternyata Iya ternyata biasa saja. Apalagi sekarang lima hari kerja ya, lima hari kuliah ya, kalau kuliah. Uh, insya Allah waktunya itu masih banyak ternyata. Waktunya masih sangat longgar, lebih banyak tidurnya ternyata. Maka waktu itu saya saking pengennya belajar itu mencari uh, kelas-kelas bahasa Arab waktu itu. Dan alhamdulillah waktu itu dibuka badar bahasa Arab dasar. Ya, saya ikut waktu itu dan guru pengajarnya waktu mungkin badar yang pertama itu Ustaz Firanda. Walaupun Ustaz Firanda lebih muda dari saya waktu itu, beliau guru saya di Badar bahasa Arab dasar waktu itu belajar eh, nahwu dasar dengan buku muyasar. Belum puas nih kalau cuman eh, muyasar. Hanya pindah-pindah belajar jurumiyah kemana-mana tidak fokus. Akhirnya saya ikut ketemu dibuka kelas bahasa Arab di UNJ waktu itu Mahat Abu Bakar As-Siddiq. Kalau sekarang namanya Ali bin Abi Thalib. Dulu ketika pertama buka Abu Bakar As-Siddiq. Dia ya, karena saking pengennya belajar, akhirnya ikut ke sana. Bahwa pesannya adalah saya pagi masih bisa kuliah kedokteran, kemudian koas waktu siangnya masih bisa ikut pelajaran bahasa Arab di UMY waktu yang insya Allah masih cukup tapi kalau sekarang lima hari kuliah bu ya insya Allah waktunya masih cukup jam 2 langsung lari naik motor tapi nggak ngebut ya hati-hati ya, jangan ngebut ya saya sarankan ya kepada ini anak-anak muda ojo oh, dong ngebut kalau ngebut nanti ketemu saya di UGD di kamar operasi ya ini uh, rugi dua-duanya nanti ya ke sana jam 2 sampai maghrib Senin sampai Jumat waktunya insya Allah cukup dan kalau tidak sekarang iya besok-besok waktunya sudah tidak ada nah sayangnya ma'had itu ketika itu uh, eh, sudah akhir-akhir saya kuliah dan lulus saya selesai dokter iya dan sudah punya anak ini harus harus bekerja untuk cari nafkah akhirnya saya drop out nih setelah satu tahun drop out ya nggak bisa karena harus praktek waktu itu ya harus e, ke Karawang kemudian sekolah lagi beda umum di Semarang tapi saya berniat waktu itu saya setelah selesai ini setelah kelas spesialis saya mau belajar lagi bahasa Arab ternyata orang iso waktunya nggak bisa uang sampai rumah saya nanti ketemu anak anak saya baru tiga itu saja juga sudah mosok ini tak tinggal meneng ya yaitu eh, hari Ahad saja ada operasi misalkan maka kalau tidak sekarang waktunya nggak ada nanti apalagi belum belum kalau ternyata tugas antum di jauh tidak ada pengajian seperti ini wis mesti bablas sang ini mesti itu eh tidak mesti ini uh, tapi persentasenya lah tinggi makanya mumpung masih mudah, mumpung masih banyak waktu gunakan sebanyak banyaknya. Saya kemarin ketika ke Suriah ikut Ustaz Abu Sa'ad itu masa alami perjalanannya itu naik pesawat sekian jam harus pindah-pindah tempat, pindah-pindah kendaraan, dan sampai di perbatasan Turki. Setelah dua hari belum mandi, sepertinya jauh sekali ya perjalanan panjang sampai di perbatasan Tur perbatasan Turki Suriah yang sisi Turki itu ada uh, orang Suriah yang sudah tua pensiunan dulu pegawai Suriah dan setelah uh, konflik terusir dan beliau menampung uh, uh, kaum muslimin yang ingin membantu saudara Suriah sebelum masuk ke Suriah. Nah, di satu rumah. Waktu itu kita orang Indonesia, waktu saya bertiga, satu orang Suriah. Di tempat tersebut kita nih masya Allah ini aku Setelah itu baru kita sebentar datang orang-orang Inggris warga negara Inggris kebanyakannya turunan India Pakistan mereka itu membawa ambulan 6 ada dokternya juga mereka nyopiri sendiri ambulan itu dari London sampai ke Turki kemudian masuk Suriah. Mereka nyopir sendiri itu enam hari tujuh malam. Walah ini mau lembatin sebuah Indonesia masya Allah. Begitu ketemu Inggris kan kelipuk orang nopo pone sebulan. Kita bawa uang ya katakanlah lumayan mereka itu sepuluh kali lipat bawa duit dibanding kita sebulannya orang-orang popon dan saya ketemu salah satu di antara mereka masih muda ya usianya 25 tahun dia imam di salah satu masjid di uh, Birmingham atau Leicester saya lupa salah satu di antara dua itu dia uh, keturunan India uh, eh, Hafiz hafal 30 juz dan di antara rombongan itu yang paling bisa ngomong bahasa Arab eh, dia namanya Solahuddin itu ya dia cerita begini eh, dokter saya ini sebenarnya punya keinginan niat pindah dari Inggris ke Syam ke Suriah sebenarnya lalu kenapa sih saya ingin berislam dengan benar walaupun ya uh, ya di surya ya tidak sebagaimana yang uh, dia harapkan waktu memang saya sudah masuk ke surya duluan kemudian saya uh, keluar lagi ketemu dia lagi uh, memang saya sempat masuk duluan saat, saat, saat masih di Turki saya masuk ke Suriah ke rumah sakit kemudian saya uh, keluar lagi ketemu lagi dengan orang-orang Inggris ini itu ngobrol waduh saya bilang antum saya tanya di Leicester bagaimana keadaannya? Jadi Leicester itu bisa dikatakan e, hampir 50% itu imigran dan muslim. Hampir 50%. Sehingga saya tanya, sholat bagaimana? Gak ada masalah. Masjid banyak, bahkan kita membeli gereja kata dia. Gereja-gereja itu kalau ada yang tutup, mereka beli. Sehingga saking mereka itu tahu kalau ada gereja tutup akan diberi oleh kaum muslimin harganya dinaikkan karena saking seringnya di e, eh, Leicester atau Birmingham tersebut yang dia ceritakan gereja yang ditutup kemudian dijual kemudian dibeli oleh kaum muslimin dia katakan saya mau hijrah ke sini dengan istri saya waktu belum punya anak ini e, ya memang sangat dahaganya orang tersebut karena meskipun dia dalam lingkungan yang e, kondusif, lingkungan kaum muslimin, akan tapi masih punya niat yang lebih lagi bagaimana menjalankan Islam ini dengan lebih e, lebih mudah. Nah kita alhamdulillah di sini kita semuanya mudah. Sholat lima waktu tidak ada yang menghalangi. Kuliah mau keluar mau sholat tidak ada masalah. Sekolah pun jam-jam sholat kita di Berikan waktu istirahat. Mau zakat bebas. Mau ibadah mau sedekah bebas. Mau haji boleh antri. Semuanya mudah, tidak ada yang menghalang. Mau dakwah boleh, tidak pakai izin, tidak pakai ini, tidak pakai itu. Maka apalagi yang kita tunggu. Jadi saudaraku sekalian, adik-adikku sekalian yang saya cintai, semoga cerita tadi yang e, saya sampaikan bisa memberikan gambaran bahwa sungguhnya masa muda itu masa yang harus digunakan jangan sampai terlewatkan dan e, tidak semua mendapatkan hidayah sebagaimana yang kita mendapatkan hidayah maka pesan yang terakhir janganlah kita merasa kita sudah begini sudah lebih dibanding yang lain sudah lebih baik dibanding yang lain sama sekali tidak sama sekali tidak. Seandainya bukan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan duduk di tempat ini dan bukanlah karena kita sehingga kita bisa seperti ini, melainkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang sudah mengikuti kajian tentu secara uh, hubungan dengan manusia yang lain tentu mestinya lebih baik apalagi terhadap orang tuanya. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan dua pesan saya, mumpung masih muda dan yang kedua senantiasa kita meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita di atas Islam dan di atas sunnah. Demikian saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Abu Ismail Muslim yang insya akan sampai pada pukul 10.50 dan dan tanya jawab pada pukul tak hingga pukul 11.10 untuk tanya jawab ini dengan judul Kaum Muda Langkahmu Berada di Persimpangan Jalan. Sedikit kami tuliskan di sini mukadimah berkaitan dengan bab ini. Kemudian sesungguhnya intisari ini akan tetapi manusia dari tidak ada menjadi ada dan semua hal itu kita ketahui dengan umur kita masing-masing kita yang punya kartu siswa kalau yang sudah dewasa punya KTP maka tertulis di sana tempat tanggal lahir yang itu menunjukkan berapa lama kita hidup di dunia ini adanya kehidupan pasti akan diakhiri dengan kematian. Kalau awal kehidupan sudah kita ketahui, adapun akhir kehidupan tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah berfirman, "Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Tidak ada seorang jiwa pun yang mengetahui di bumi mana dia akan meninggal dunia. Di bumi mana dia tidak mengetahui apalagi kapan waktunya tidak mengetahui demikian pula Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan manusia bukanlah dengan sia-sia akan tapi dengan hikmah yang agung hikmah untuk beribadah kepada Allah Taala semata tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga dan itu sesungguhnya adalah sebab kebahagiaan seorang hamba. Karena Allah menciptakan manusia, Allah berikan kebutuhan dan hidup bagi manusia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan manusia itu meraih kebahagiaannya dengan jalan-jalan yang telah Allah tetapkan. Masa hidup manusia itu adalah modal manusia untuk mengisi kehidupannya. Oleh katulah masa hidup itu sangat penting bagi manusia. Oleh katulah Allah telah berfirman tentang masa di dalam firman-Nya dalam kitab nya dalam surah Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إلى الذين آمنوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر Terima maaf ini khot yang terbalik ya Mestinya dari kanan Ini dari kiri ya Ini kemungkinan Ya kalau Dari asal jurusan saya Sudah benar ini Tapi mungkin Di <clears throat> scanner atau apa Sehingga kemudian tidak diurutkan lagi karena di dalam kot itu mestinya sebagaimana kita ketahui kalau Latin ya dari kiri, kemudian kalau Arab dari kanan. Ini mungkin uh, kurang perhatian ya. Tapi nanti bisa kita cocokkan dengan mushaf ya untuk fat-fat Arabnya yang uh, dari ayat Al-Qur'an. Allah Ta'ala berfirman demi masa kalau bersumpah dengan waktu, dengan masa. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Al-insan artinya seluruh manusia. Tanpa kecuali kemudian Allah kecuali kecualikan setelah itu. Illa alladina amanu kecuali orang-orang yang beriman. Yang mana beriman itu dengan mengetahui ilmu yang hak meyakininya ilmu yang datang dari Allah taala dalam Al-Qur'an ilmu yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih Kemudian ilmu tersebut dipraktekkan sehingga menjadi wa'amilu shalihat dan mereka beramal saleh. Illal amanu wa'amilu yang beriman dan mereka beramal saleh. Karena iman tidak cukup dalam hati, akan tapi kemudian dibuktikan, diwujudkan di dalam amal perbuatan. Sehingga tergabunglah ilmu nafi' dan al-amal saleh, Ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Wa bil haqqi wa bis sabri. Dan mereka saling menasihati untuk menetapi kebenaran dan mereka saling menasihati untuk menetapi kesabaran. Dan surat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan masa. Ini menunjukkan ya pentingnya masa. Karena sesungguhnya di dalam masa terdapat keajaiban-keajaiban. Di dalam masa terjadi kesenangan dan kesusahan, sehat dan sakit, kekayaan dan kemiskinan, jika seseorang menyia-nyiakan umurnya 100 tahun berbuat sia-sia, bahkan kemaksiatan belaka, kemudian dia bertobat di akhir hayatnya dengan taubat yang diterima, dia akan mendapatkan kebahagiaan sempurna sebagai balasannya berada di surga selama-lamanya. Nabi SAW bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya di dalam hidupnya adalah la ilaha illallah, dia masuk surga. Nabi Rasul bersabda di dalam hadis dari Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad, "Yaqbalu Allah tawbata 'abdin ma lam yugharghir." Allah Ta'ala selalu akan menerima tobat hamba selama belum sakaratul maut selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Dengan demikian maka masa yang sedikit tadi yang seseorang beribadah dengan baik kepada Allah bertobat kemudian mendapatkan husnul khatimah masa yang tidak ada bandingannya nilainya. Kemudian di dalam masa hidup manusia sebagaimana kita ketahui bersama ada masa kanak-kanak, ada masa muda, masa dewasa, masa tua. Masa istiwa adalah masa muda yang mana kita semua berada padanya atau di antara kita sudah melewatinya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya tentang masalah fase-fase kehidupan manusia ya di dalam kitab sucinya Ya di dalam Al-Qur'an dalam surat Ar-Rum ayat 54. Ini sebagaimana saya sebutkan tadi ya bahwa ya nampaknya ada kesalahan dari uh, layoutnya ya sehingga tulisan ya Arabnya juga menjadi yang kacau ya tidak um, mudah dibaca karena mestinya dari sebelah kanan tapi dari sebelah kiri ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ya surat Ar-Rum ya. Yang mana surat Ar-Rum ini adalah surat yang ke-30 dan surat Ar-Rum termasuk salah satu dari uh, surat Makkiyah yaitu surat yang turun sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disebut surat Ar-Rum karena di sana ada kisah tentang bangsa Romawi yang waktu itu mereka beragama Nasrani kemudian mereka kalah perang dengan negara Persia yang waktu itu beragama Majusi menyembah api akan tapi kemudian ya kaum muslimin mereka bersedih hati dengan kekalahan tentara Romawi walaupun ya keduanya yakni Romawi dan versi sama-sama kafir tetapi kaum muslimin merasa lebih dekat dengan orang-orang Romawi karena sesama memiliki kitab suci ya sama-sama memiliki kitab suci maka kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayat ini yang menjelaskan ya tentang akan kemenangan orang-orang Romawi pada beberapa tahun kemudian dan itu kemudian terjadi sebagaimana Allah Ta'ala beritakan Salah satu dari ayat dalam surat Ar-Rum ayat 54 Allah berfirman, "Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin." Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Yani manusia lahir dari keadaan lemah. Ya. Ketika dalam keadaan ibunya lemah, lahir dari keadaan lemah. Ya. Itu fase pertama manusia. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Kemudian Allah Ta'ala menjadikan setelah keadaan lemah itu Allah menjadikan kekuatan pada kamu. Inilah masa muda. Masa muda yang Allah memberikan kekuatan pada manusia yang masih longgar waktunya, kuat badannya, lebar langkahnya, ya, jauh pandangannya. Akan tapi bahwa masa muda bukan masa selamanya masa kuat bukan masa seterusnya. Segala Allah mengatakan tsumma ja'ala min ba'di dha'f min ba'di quwwatin dha'fa wa shayba. Dan Allah Ta'ala menjadikan setelah kuat itu Allah berikan lemah dan berubah. Begitulah manusia setelah melewati masa mudanya akan memasuki masa tua dan di antara masa tua itu ditandai dengan uban yang ada padanya yakhluqu ma yasha wa huwal alim alimul qadir. Allah taala menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Allah taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah Maha mengetahui lagi Maha Kuasa. Inilah manusia, yakni mau tidak mau manusia akan melewati fase-fase kehidupan yang Allah gariskan. Dan masa muda yang sedang kita alami bukan seterusnya muda, akan diiringi dengan masa tua, akan diiringi dengan masa lemah. Oleh orang yang beruntung adalah orang yang bisa memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Kemudian di sini kita nukilkan perkataan Hafsah bin Sirin rahimahallahu taala yang menyatakan wahai para pemuda, hendaklah kamu manfaatkan masa mudamu. Sesungguhnya aku tidak melihat amalan yang kuat kecuali di masa muda. Adapun fat di atasnya itu itu salah penempatan ya itu ya semestinya nanti di belakang ya. Ini wallah alam mungkin pada tulisan saya nampaknya eh, tidak benar tujuan saya ini karena di scanner mungkin ini ya. sehingga banyak yang ada perubahan. Karena masa muda yang demikian istimewa ya oleh karena hendaklah para pemuda itu segera memanfaatkan fase masa mudanya dengan sebaiknya ya sebelum meninggalkan dan supaya penyesalan tidak akan terjadi ya pada orang-orang yang dahulu pernah mengalami masa muda ya karena umur muda ya akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang disahihkan dari Imam Al-Albani dalam kitab Silsilah Al-Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ya ini apa khatnya yang perlu diluruskan ya Nabi bersabda la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an khamsin Kedua telapak kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang lima perkara. Setiap manusia akan menghadap Allah Taala. Kemudian Allah Taala akan bertanya tentang lima perkara. Yang mana lima perkara ini ya, nikmat-nikmat yang Allah berikan di dunia. Di dalam sebagian riwayat seperti dalam Riyadhus Shalihin disebutkan an arbaatin. Ya. Ada an arba'in ya dari empat perkara ya tetapi yang benar lafaznya al khamsin karena ini yang lafaz yang ada dalam sunan at-tirmidzi kemudian apa lima perkara itu yang pertama an umrihi bima afnah manusia akan ditanya tentang umurnya untuk apa dia gunakan Allah berikan umur seseorang yang mana dalam umur itu bisa diisi dengan kebaikan-kebaikan Umur merupakan nikmat. Oleh itulah barang siapa mengisi umurnya dengan baik, semakin tinggi derajatnya si Allah Subhanahu wa taala. Seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, man khairun nas?" Ya dalam hadis dari Imam At-Tirmidzi. Nabi Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, man khairun nas?" Wahai Rasulullah, siapa sebaik-baik orang? Qala man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Nabi SAW menjawab, orang yang panjang umurnya baik amalannya. Orang yang panjang umurnya baik amalannya. Sehingga semakin panjang umur seseorang, kemudian diisi dengan kebaikan-kebaikan, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian laki-laki tadi bertanya lagi, "Ya Rasulullah, man syarun nas?" Wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling buruk? Qala man tala umruhu wasa'a amaluhu. Beliau bersabda, orang yang panjang umurnya buruk perbuatannya. Panjang umurnya buruk perbuatannya. Panjang umur yang merupakan nikmat tadi diisi dengan keburukan-keburukan sehingga dosa tambah banyak dosanya bertambah banyak. Bergantulah umur yang diberikan nikmat akan ditanya oleh Allah Taala. Apakah diisi dengan kebaikan atau keburukan sehingga orang mendapatkan balasan sesuai dengan perbuatannya. Kemudian yang kedua wa an sababihi ma afnahu wa an sababihi ma afnahu dia akan ditanya tentang masa mudanya. Untuk apa ia habiskan? Seseorang akan ditanya tentang masa muda, untuk apa ia habiskan? Ya, telah kita katakan tadi dan telah maklum bahwa hidup manusia dengan fase-fase, masa anak kecil, masa muda, masa dewasa, masa, fase tua. Nah, fase muda, ini fase orang itu biasanya longgar, kuat, ya, badannya sehat, kuat, banyak waktu-waktu luang. Ya, untuk apa dia gunakan? Tubuh sehat tua waktu longgar. Semua masih cukup orang tua. Ya. Umumnya ya ketika kita masih sekolah semua disebut orang tua masih SD, SMP, SMA ya sampai perguruan tinggi ya umumnya semua masih cukup orang tua sehingga longgar waktunya. Tidak banyak kebutuhan. Apa yang digunakan? Tetapi kebanyakan orang dengan waktu yang longgar tersebut malah diisi dengan hal-hal yang negatif. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis dari Imam Al Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu Nabi SAW bersabda ni'matani maqbulun fihima katsirun minan nasi. Ada dua kenikmatan yang banyak manusia mendapatkan kerugian pada dua kenikmatan tersebut. As-sihhatu wal Kesehatan dan waktu luang. Orang diberi kesehatan, diberi waktu luang. Bukan diisi dengan hal yang bermanfaat, tetapi yang diisi dengan maksiat tidak dengan hal yang tidak bermanfaat. Kemudian yang ketiga, hamba akan ditanya wa an malihi min aina iktasabahu wa ila aina anfaqahu. Tentang hartanya ditanya dua perkara. Pertama dari mana dia mendapatkannya halal atau haram? Cara dia memperoleh yang kedua, fima anfaqahum, kemana dia belanjakan. Inilah dua perkara penting dalam masalah harta. Bagaimana seseorang mendapatkan dengan cara yang halal, kemudian bagaimana dia menggunakan untuk keridhaan Allah Subhanahu wa taala, untuk kebutuhan diri sendiri, sehingga tidak minta-minta orang lain, ya untuk hal yang bermanfaat di dunianya dan di akhiratnya. Ya. Karena sebagian orang Ketika mencari harta, nggak peduli hal atau haram. Sebagian orang dia cari harta pandai dengan jalan yang halal, tetapi ketika menggunakannya, ya, dia gunakan hal yang maksiat. Maka seseorang harus menjauhi hal-hal yang menjadikan murka Allah Taala. Kemudian yang terakhir <clears throat> akan ditanyakan wa an ilmihi ma amila fihi akan ditanya tentang ilmunya. Apa yang dia amalkan tentang ilmunya. Seseorang sudah tahu tentang ilmu. Ya kewajiban beribadah kepada Allah Taala, kewajiban sholat lima waktu, ya kewajiban berbakti orang tua, kewajiban untuk jujur, ya kewajiban untuk menutup aurat, kewajiban untuk berkata yang baik atau diam, ya dan yang lain-lain apa yang telah diamalkan dengan ilmunya tersebut. Itulah beberapa nikmat yang Allah akan tanyakan di akhirat. Kemudian <clears throat> bahwa pemuda yang memiliki potensi yang begitu besar dan kekuatan yang lebih dibandingkan dengan anak kecil dan orang-orang tua akan tapi sesungguhnya mereka berada di persimpangan jalan. Ada jalan kebenaran di hadapannya yang penuh rintangan dan ada jalan keburukan yang penuh kesenangan dan keburukan. Kesenangan sementara, keburukan di akhirnya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala salah seorang ulama dari Arab Saudi yang sudah wafat ya beliau menyatakan kalau kita meninjau dengan seksama keadaan para pemuda maka secara umum kita dapat mengklasifikasi para pemuda dalam tiga golongan. Yang pertama pemuda yang istiqamah. Kemudian yang kedua pemuda yang menyimpang. Yang ketiga pemuda yang kebingungan. Kemana dia melangkah? Adapun pemuda yang istiqamah itu pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan arti yang sebenarnya dia meyakini agama Islam, mencintai, merasa cukup dan bangga dengan agama Islam, mengamalkan Islam merupakan target utamanya, dan lalai dari agama merupakan kerugian yang nyata baginya. Inilah pemuda yang baik, pemuda yang lurus, dan kita dapat di pemuda seperti ini dulu dan sekarang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kisah-kisah pemuda-pemuda yang saleh, yang lurus, yang istiqamah di Al-Qur'an. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang mereka itu. Kalau kita membaca Al-Qur'an tentang kisah Nabi Ibrahim AS, ketika beliau berdakwah kepada kaumnya kemudian beliau merusak patung-patung kaumnya waktu itu beliau masih pemuda Waktu itu beliau masih seorang pemuda. Allah sebut dalam Al-Quran. Demikian pula Nabi Musa alaihissalam ketika beliau itu berdakwah kepada kaumnya. Kemudian umat beliau menyambut waktu itu kebanyakan yang menyambut beliau adalah pemuda. Ya. Kebanyakan umat yang menyambut beliau adalah pemuda. Demikian pula Allah sebutkan tentang kisah para pemuda Ashabul Kahfi Ashabul Kahfi, mereka fitiah, para pemuda. Demikian Allah kisahkan Nabi Yusuf alaihissalam dalam Al-Quran. Beliau seorang pemuda. Di dalam Al-Quran dikisahkan. Dari Allah kisahkan beliau. Ya dengan cobaan yang beliau alami, dengan ujian yang beliau alami. Demikian pula Allah kisahkan tentang Ashabul Ukhdud dalam Al-Quran yang mana perinciannya disebutkan oleh Nabi SAW tentang kisah gulam ma'rahib wasahib ya seorang pemuda dengan pendeta dan tukang sihir seorang pemuda ya. dan kisah saya yang lain yang banyak tentang hal ini katalah di antara tujuh golongan orang tujuh golongan orang yang Allah Subhanahu wa taala akan memberikan naungan pada mereka pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Taala, Nabi Yusuf menyatakan wasyadun nasa'a ibadatillah. Dan seorang pemuda yang tubuh berkembang di dalam ibadah kepada Allah Taala. Kenapa Nabi menyebutkan pemuda? Suatu amalan apabila orang melakukannya sedangkan amal itu banyak rintangannya, maka pahalanya semakin besar. Amalan-amalan dia ya, banyak rintangannya ada orang melakukan, maka pahalanya semakin besar. Sebagaimana kemaksiatan semakin sedikit pendorongnya, orang melakukan dosanya semakin besar. Para pemuda banyak hal-hal yang menghalangi dari ibadah. Kita lihat umumnya para pemuda demikian berhura-hura, ya, melakukan hal yang sia-sia, nongkrong di jalan, ya kebut-kebutan, ya minum minuman keras, ya kemudian melihat film-film yang tidak berfaedah, yang membahayakan, dan lain sebagainya, sebagainya banyak sekali. Ya. Main musik, ya. hal yang menyenangkan banyak sekali. Tapi pemuda yang kemudian meninggalkan hal yang menyenangkan itu karena Allah Taala maka dia tumbuh berkembang beribadah kepada Allah Ta'ala Allah berikan keistimewaan Allah berikan kekhususan Dengan diberi naungan Pada hari yang tidak ada naungan dari Allah Kecuali dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebagaimana maksiat maksiat Yang faktor pendorongnya kecil Tapi orang melakukannya Maka dosanya lebih besar di antara orang yang disebutkan oleh Nabi SAW, ya, sebagai orang yang mendapatkan adab yang pedih, dapat adab yang pedih, ya, Allah tidak akan mensucikan mereka. Allah tidak akan berbicara kepada mereka. Al ail al-mustahbir. Orang fakir dia sombong. Orang fakir dia sombong orang fakir, miskin. Faktor pendorong maksiat sombong kecil, tapi dia bersombong. Kemudian al itu zani, kata Nabi SAW. Al-Usaim itu zani. Orang tua berubah tapi berzina. Ya. Jadi faktor pendorongnya kecil. Tapi melakukan keburukan, kemaksiatan. Maka dosanya ditambahkan, dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutlah ya Hendaklah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan Allah memilih kita untuk masuk ke dalam majlis ini yang umumnya kita pemuda ya mayoritas kita pemuda semoga ini tanda bahwa benar-benar Allah Subhanahu wa taala ya menghendaki kebaikan bagi kita semua demikian pula pemuda yang istiqamah dan pemuda yang selalu beribadah kepada Allah dengan ikhlas semata-mata mencari Allah Ta'ala dengan tidak menyekutukannya. Karena ikhlas merupakan salah satu dari syarat diterimanya ibadah. Pemuda yang selalu meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam ucapan dan perbuatannya, dia meyakini beliau adalah utusan Allah Taala dan panutan yang harus diteladani. Karena agama Islam dibangun di atas dua fondasi. Allah na'budu illallah bahwa kita tidak beribadah kecuali kepada Allah Ta'ala wa ala ya'badallah illa bima syara'a Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maka pemuda yang istiqamah dia akan berusaha salat dengan sebaik-baiknya dan dia meyakini bahwa salat memiliki manfaat dan kebaikan di dunia dan di akhirat baik dengan untuk pribadi dan masyarakat. Ya, dengan sholat harus mengingat kepada Allah Taala. Karena manusia itu banyak lupa diingatkan sholat Lima kali dari semalam. Dengan sholat orang bisa menjadikan hidupnya teratur, rapi. Oh saya jam sekian harus begini, jam sekian begini, jam sekian begini. Dia bisa menata hidupnya, dia mengikuti waktu-waktu sholat yang Allah tetapkan. Kemudian yang kedua di sini Syekh Muhammad bin Saleh Taimin rahimahullah menyebutkan tentang pemuda yang menyimpang. Yaitu yang menyimpang akidahnya. Yang kita lihat di zaman dahulu dan sekarang Bagaimana banyak golongan-golongan yang menyimpang yang harus kita pahami untuk kita hindari. Sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat Khudaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu ketika beliau bertanya kepada Nabi SAW tentang keburukan untuk dihindari. Beliau menyatakan sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syarr makhafata ay Aku dahulu bertanya kepada Nabi SAW tentang keburukan supaya aku bisa menghindarinya. Insya Allah di dalam tulisan ini nanti akan diberikan contoh-contoh tentang golongan-golongan yang menyimpang. Lalu bisa baca ya di antara contoh-contoh golongan yang menyimpang baik ya golongan tersebut menyatakan diri sebagai kaum muslimin tapi ternyata menyimpang seperti golongan Syiah ya Rafidah, Khawarij dan lain sebagainya akan dibahas eh, di dalam tulisan ini. Untuk bisa membaca dengan lengkap dalam tulisan ini. Jadi pemula menyimpang ini menyimpang akidahnya. Buruk tingkah lakunya, akhlaknya. Padahal akhlak merupakan barometer keimanan seseorang. Semakin baik iman seseorang, semakin baik akhlak seseorang, sikapnya orang lain. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Akmal mu'minina imanan, aksanuhum Dan Dalam riwayat Imam Tirmidzi. Orang beriman yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Pemuda yang menyimpang ini tertipu dengan dirinya sendiri dan tenggelam di dalam keburukan hawa nafsunya membanggakan diri ya, mengikuti segala kemauannya apa yang dia inginkan dia ikuti tidak peduli dengan ajaran agama tidak peduli dengan peringatan dari Tuhannya padahal Allah memberikan rambu-rambu jalan untuk keselamatannya kalau kita melewati jalan-jalan di pegunungan kita akan mendapatkan banyak rambu-rambu di sana ya tentang jalan yang berkelok, larangan mendahului ya kemudian jalan suram yang orang harus waspada jalan naik orang harus berhati-hati dan begitu seterusnya begitu pula ajaran agama dari Allah Taala yang maha kasih dan sayang ada perintah ada larangan itu rambu-rambu keselamatan manusia maka orang yang mengetahui hakikat tersebut dia akan tunduk kepada penciptanya. Tetapi seorang pemuda yang menyimpang dia hanya menuruti hawa nafsunya, tidak menerima nasihat kebenaran dari orang lain, bersikap sombong, ya egois, ya seolah-olah segala yang dia inginkan itu harus dia ikuti dan kebenaran. Padahal kesombongan adalah salah satu dari penghalang dari surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dari Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhul jannata man kana bi qalbihi dharatun min kibrin." Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan seberat debu tidak akan masuk surga. Orang yang di dalam hatinya ada kesombongan sebelah debu. Para ulama mengatakan bahwa tidak masuk surga ini jika orang yang kafir tidak masuk surga selama-lamanya. Adapun jika orang yang mukmin maka tidak masuk surga maksudnya tidak masuk surga sejak awal atau tidak masuk surga pada tingkat tertentu. Orang yang di dalam hatinya ada seberendam kesombongan. Fakala Rasulullah ya Rasulullah ahaduna yuhibbu taubahu hasan wala la lahu hasan. Ya Rasulullah, ada orang di antara kami itu yang suka bajunya bagus. Suka sandalnya bagus. Apakah itu kesombongan? Qala Nabi bersabda, "Inna Allah jamilun yuhibbul jamalah." Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha indah, mencintai keindahan. Ya ini orang yang suka bajunya bagus, yang suka sadarnya bagus, itu bukan kesombongan. Itu keindahan. Kemudian Nabi menjelaskan apa sih kesombongan hakikatnya? Al-kibru batarul haqqi wa Kesombongan itu adalah batarul haqqi, menolak kebenaran Ughamdun nas merendahkan manusia. Kebenaran dari ayat Al-Qur'an, dari hadis Nabi ditolak. Dia merasa seolah-olah lebih tinggi dari kebenaran. Kemudian meremehkan manusia yang membawanya. Ini adalah hakikat kesombongan. Pemuda yang menyimpang memiliki sifat demikian, maka kita tinggalkan sifat seperti ini. Ya. Yang tidak menerima nasihat, dan tidak mau menjauhkan dari kebatilan egois dalam tindak tanduknya tidak mau tahu orang lain perbuatannya mengganggu orang lain nggak mau tahu dia pokoknya saya suka begini saya senang begini ya urusan orang lain tidak mau memahami seolah-olah diciptakan untuk kekal di dunia dan seolah-olah dunia diciptakan untuk dirinya sendiri seolah-olah dia akan hidup terus di dunia ya padahal kita tahu bahwasanya kematian bisa datang suatu apalagi zaman sekarang dengan banyaknya transportasi yang ada ya berapa banyak di jalan ya orang-orang meninggal dunia ya, ya bahkan catatan dari dari WHO ya di seluruh dunia itu satu jam kurang lebih ada 40-an orang meninggal gara-gara sepeda motor dan kurang lebih ada 30 orang meninggal gara-gara mobil sekerjanya. Dia ada pemuda yang membangkang dan tidak mau tunduk kepada kebenaran serta tidak mau meninggalkan kebatilan. Ini hendaklah kita jauhi sifat-sifat seperti ini. Kemudian pemuda yang kebingungan. Di golongan yang ketiga, ini banyak sekali yang kesalahan ketik ya Kalau dilihat dari tulisan yang saya ketik sendiri nampaknya tidak seperti ini, mungkin bukan saya tadi, mungkin di scanner mungkin ya. sehingga banyak kemudian kurang diteliti lagi ya, sehingga banyak salah. Wallah. Jadi pemuda yang bingung dan terombang ambing di persimpangan jalan. Ya, sebagian mereka mengetahui kebenaran, ya, dan meyakini mereka telah mengetahui kebenaran meyakininya dan hidup di masyarakat yang baik tetapi pintu-pintu keburukan terbuka lebar di hadapannya dari berbagai media dan sarana yang menanggalkan akidah, penyimpangan akhlak, kerusakan amal perbuatan, adat dan kebiasaan yang buruk, serta serangan dari berbagai macam kebatilan yang membuatnya terkurung dalam pergolakan pikiran mental. Ya. Jadi banyak media daya yang merusak. Ya, baik dari media cetak, media elektronik, ya. Apalagi semakin maju teknologi, semakin banyak kesempatan untuk berbuat baik atau berbuat buruk. Ya, sama-sama punya kesempatan sesungguhnya untuk berbuat baik atau berbuat buruk tinggal manusia. Tinggal manusia. Bagaimana dia memanfaatkan hal tersebut? Orang yang kebingungan ini dia berdiri di depan berbagai macam gelombang fitnah keburukan dalam keadaan bingung dan tidak mengetahui. Apakah semua pemikiran dan tingkah laku model ini benar? Ya, pemikiran dan tingkah laku model ini benar ataukah adat-adat dari nenek moyang dan masakannya baik jadi ada bimbang ya dan ragu tentang hal ini kita lihat bagaimana kebatilan, keburukan diunggulkan, diangkat. Ya. Sebagai kaum muslimin, kita meyakini bahwa hanya agama Islam yang Allah terima di akhirat nanti. Inna dina inna illallah Islam. Ya. Sesungguhnya agama di sisi Allah Taala adalah Islam. Allah berfirman dalam surat Al Imran Ayat 85, "Wa may yabtaghi Al Islam dina, fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati al khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima darinya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Tapi di zaman ini gelombang taskik meragu-ragukan terhadap agama Islam diunggulkan, dibesarkan ya bagaimana anggapan pluralisme agama dianggap sebagai suatu kemajuan anggapan sebuah agama itu salah ya karena tidak ada seorang pun orang yang berilmu akan mengatakan demikian bagaimana dikatakan salah sedangkan Tuhan yang disembah berbeda kitab suci yang diyakini berbeda amalannya berbeda Begitu dikatakan sama antara orang yang buta dan orang yang melihat? Begitu dikatakan sama antara siang dan dengan malam? Begitu dikatakan sama antara tauhid dengan syirik? Antara iman dengan kufur? Ini adalah pembodohan yang nyata. Dan banyak orang terbuai dengan ungkapan-ungkapan yang indah akan tapi kebatilan isinya. liberalisme. Ya. Bahkan Islam sebagai orang diambilnya dengan liberal. Ya. Seolah-olah tanpa ada batasan-batasan. Padahal Islam itu artinya pasrah. Jadi kata aslam yuslim Islam artinya pasrah, menyerah kepada bukan liberal. Ya. suatu yang kontradiksi digabungkan. Ini adalah untuk menyesatkan. Maka bagi orang yang tidak berilmu akan kebingungan. Ya. Dan banyak kita jumpai demikian orang kebingungan. Yang mereka itulah ya, kita hendaklah berusaha untuk menuntut ilmu dengan baik dan benar sehingga benar-benar langkah kita itu benar. Karena kesalahan dan memilih jalan kehidupan dan beragama akan bisa menghantarkan ke surga atau ke neraka. Jika salah akan menyelewengkan dari jalan ke surga. Jadilah dia bimbang dan goncang. Ya. Sehingga terkadang dia mengikuti yang ini, terkadang yang itu. Golongan pemuda ini akan mengalami keburukan dalam hidupnya. Maka dibutuhkan penolong yang kuat untuk membimbing mereka ke jalan yang benar. Dan ini adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghadirkan juru dakwah yang mengajak kepada kebaikan dilandasi dengan ilmu dengan niat yang baik. Inilah kenyataan yang ada yang kita lihat bagaimana ada orang-orang yang lurus di antara para pemuda dan kedua kita termasuk di antara mereka. Ada juga orang-orang banyak pemuda yang menyimpang, ya, melakukan melakukan kemaksiatan kemaksiatan, bahkan mengikuti sekte-sekte yang jelas menyimpang dan sesat. Ya. Kemudian ada orang yang kebingungan, mau kesana enggak, mau kesana enggak. Ya. Kemudian di disebutkan tentang sebab penyimpangan para pemuda dan solusinya. Sesungguhnya sebab-sebab yang mendukung terjadinya penyimpangan dan problem di kalangan para pemuda sangat banyak. Karena di masa remaja manusia akan mengalami pertumbuhan besar baik tubuh, pikiran dan akalnya. Karena masa remaja adalah pertumbuhan sehingga timbullah perubahan yang sangat cepat pada dirinya. Karena itulah dalam masa ini sungguh dibutuhkan tersedianya tersedianya sarana-sarana untuk membatasi diri, mengekang nafsu dan mengarahkan dengan pengaruh yang bijaksana untuk menuntun ke jalan yang lurus. Di antara sebab-sebab penting yang mendukung terjadinya penyimpangan akhlak di antara para pemuda dan solusinya adalah sebagai berikut. Yang pertama waktu luang. Waktu luang bisa menjadi penyakit yang membinasakan pikiran, akal, dan potensi fisik manusia. Karena diri manusia harus beraktivitas dan berbuat. Jika diri manusia tidak beraktivitas pada beraktivitas maka pikirannya akan beku, akalnya akan buntu, dan aktivitas dirinya akan lemah sehingga hatinya akan dikuasai bisikan-bisikan pemikiran buruk buruk ya yang terkadang akan melahirkan keinginan-keinginan yang buruk. Jadi dengan waktu yang kosong yang longgar ya, kemudian datanglah keburukan-keburukan hasutan busuk dari setan. Ya. Keburukan-keburukan berdatang. Dan jika orang tidak benteng, maka akan ikuti begitu saja membawa ke keburukan. Karena orang namanya orang ya tidak bisa orang itu disuruh tidur terus nggak bisa dia harus bergerak harus bergerak bergerak saya boleh saya katakan manusia itu al harithul hammam manusia itu al harithul hammam itu orang yang punya semangat ya dan cita-cita hendak harus bergerak kalau dia tidak bergerak untuk kebaikan dia akan bergerak untuk keburukan oleh itulah bagaimana mengatasi hal ini adalah seorang pemuda berupaya untuk mengisi waktu luangnya dan kegiatan yang cocok dan bermanfaat untuknya. Ya, di sini disebutkan contohnya di antara contohnya ya membaca, ya menulis, ya. Jadi membaca tentu yang baik-baik. Kalau sebenarnya membaca, bacaan yang buruk banyak sekali dan sekarang. Ya novel yang buruk, majalah yang buruk, bacaan yang buruk banyak sekali. Orang bisa berubah keyakinannya berkaitan dengan badan yang buruk, tapi badan yang baik, menulis menulis yang baik-baik, berwira swasta, ya berusaha. Ini tentu bagi orang yang memang sewaktunya. Atau kegiatan lainnya yang menghindari kekosongan aktivitas dirinya. Ya, dan menjadikan sebagai anggota masyarakat yang berbuat untuk dirinya dan orang lain dengan kebaikan. Ya, seperti kegiatan yang ada sekarang ini. Ini selain untuk mengisi kebaikan juga membentengi dari keburukan. Ya. Ini diantara ya sebab sebab dari penyimpangan seseorang dan tadi yang kita sebutkan ya bagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menceritakan banyak orang memiliki waktu luang dan kesehatan tak diisi dengan hal-hal yang tidak berfaedah atau bahkan keburukan sehingga menjadikan apa kerugian yang kedua kesenjangan hubungan dengan orang tua. Kesenjangan dan buruknya hubungan antara pemuda dengan orang tua, baik dari kalangan keluarga ataupun orang lain. Ya, jauh jarak pemuda dengan orang tua. Yang kebanyak terjadi demikian. Kita melihat orang tua yang menyaksikan penyimpangan akhlak di keluarganya atau selain keluarganya, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa dia hanya berdiri kebingungan dan tidak mampu meluruskan akhlaknya. Bahkan berputus asa dari kebaikan pemuda tersebut. Ya. Sebagian orang tua tahu anaknya seperti itu. Tapi gak bisa menasihati. Karena kalah dengan pergaulannya. Ya. Ketika dinasihati lari anak itu, pergi, gak pulang. Ya. Maka bagaimana ya solusi dalam hal ini? Solusinya adalah bahwa masing-masing dari pihak pemuda maupun orang tua berusaha keras untuk menghilangkan kesenjangan dan buruk yang hubungan mereka dengan masing-masing meyakini bahwa sebuah masyarakat dengan para pemuda dan orang tua bagikan tubuh yang satu. Jika salah satu anggotanya rusak, maka akan menyebabkan kerusakan semua anggota masyarakat yang lainnya. Kita lihat bahwa di zaman Nabi SAW, ya, bagaimana hubungan antara orang tua dan pemuda begitu akrabnya. Nabi SAW ketika bermajelis ada di antaranya para pemuda. Bahkan sebagian para sahabat Nabi banyak para pemuda. Lihatlah Ali Nabi Abi Thalib radhiyallahu Di dalam sejarah kita mengenal sahabat Ali bin Abi Thalib ini adalah seorang pemuda pertama kali yang masuk Islam. Ya. Awalu min as-sibyani man dakhala fil Islam Ali bin Abi Thalib. Pertama kali anak atau pemuda yang masuk Islam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya. Pertama kali yang masuk Islam ya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya. Beliau ketika masuk Islam ya itu kira-kira berumur 10 tahun. Demikianlah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Bara bin Azib, para pemuda-pemuda di waktu itu. Hubungan mereka akrab, erat dengan para sahabat yang lain. Ketika Abdullah bin Umar berada di suatu majelis dengan Nabi SAW dengan sahabat yang lain, Nabi SAW menyampaikan satu pertanyaan bahwa ada satu pohon ya yang semuanya bermanfaat. Yang semuanya bermanfaat. Apakah pohon itu? Waktu itu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ya beliau menerka itu adalah pohon kurma. Tetapi beliau tidak berani bicara karena kebanyakan yang hadir waktu orang-orang tua termasuk Abu para sidik dan sebagainya bahkan bapaknya di sini maka beliau tidak berbicara ya. banyak hadirin menyangka itu satu pohon di hutan jenis pohon di hutan kemudian Nabi Musa menyatakan ia itu adalah pohon kurma jadi menunjukkan bagaimana para sahabat sebagai muda-muda mereka dekat dengan orang-orang tua. Ya, tidak jauh dengan orang tua maka dengan bersatunya antara pemuda ya dengan orang tua maka saling akan saling mengisi satu sama lain. Kemudian yang ketiga pergaulan yang rusak. Ya, bergaul dan menjalin hubungan. Ya, hubungan maksudnya ini dengan teman pergaulan yang menyimpang akhlaknya ini akan menjadikan rusak. Hal ini sangat mempengaruhi akal pikiran dan tingkah laku para pemuda. Oleh karena itulah Rasulullah SAW bersabda, Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum biman yukhalil. Ya. Ini Arabnya memang perlu diketik ulang ini ya. Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum biman yukhalil. Seseorang manusia akan mengikuti agama teman dekatnya atau akhlak perilaku teman dekatnya. Maka hendaknya salah seorang dari kamu melihat siapa yang dijadikan teman dekatnya. Ya, hadis dari Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, Al-Hakim dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim al dhahabi dari Hasan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Jadi seseorang itu akan mengikuti din kawan akrabnya. Din bisa berarti agama, bisa berarti watak, perilaku. Ya. Karena kawan itu, kawan akrab itu akan memberikan pengaruh pada seseorang. Ya. Kalau kawan kita baik, insya Allah akan mengajak kebaikan. Kalau kawan kita buruk, akan menyeret ke keburukan. Maka dalam kita memperhatikan siapa yang dijadikan kawan akrab. Dalam hadis yang lain, Nabi saw ia menyatakan an Abi Musa عن النبي صلى الله عليه وسلم قال Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda مثل والجلس الصالح والجلس السوء كحامل المسك perumpamaan teman duduk yang baik dan teman duduk yang buruk seperti hamil hamil misal seperti penjual minyak wangi Wakana kanafihil khir dan seperti tukang pandai besi jadi kalau seseorang itu punya kawan yang baik ya seperti orang yang dekat dengan penjual minyak wangi. Seperti orang yang dekat dengan penjual minyak wangi. Ya. Bisa jadi penjual minyak wangi itu akan memberikan hadiah kepada kita. Atau bisa jadi penjual minyak wangi itu ya kita akan membeli darinya. Atau paling tidak kita akan mendapatkan baunya yang enak, yang segar, yang wangi. Tetapi jika seseorang dekat dengan tukang mandi besi, bisa jadi akan membakar pakaiannya atau kulitnya. Kalau tidak, akan mendapatkan asapnya atau baunya yang tidak sedap. Begitulah gambaran ya, seseorang memiliki kawan yang baik, dia akan memberikan pengaruh berkebaikan atau memiliki kawan yang buruk, dia akan membawa pengaruh kepada keburukan. Kalau orang-orang tua kita zaman dahulu di Jawa, ya di Jawa, ya itu ada istilah ya onso cercak kebu Ya. Artinya kamu jangan dekat dengan kerbau yang kotor. Ya, karena kerbau itu kalau ya sukanya itu berkubang di lumpur. Kemudian ketika jalan ya ekornya akan dia gerak-gerakan. Kalau orang dekat di situ maka akan terkena lumpur. Begitulah kawan yang buruk akan mengajak orang keburukan. Mereka itulah solusinya adalah seorang pemuda berusaha mencari teman bergaul orang-orang yang baik, yang saleh dan berakal agar dia bisa mengambil manfaat dari kebaikan, kesolehan dan akalnya. Maka hendaknya seorang pemuda menimbang keadaan orang-orang yang akan dijadikan teman bergaulnya. Jangan sampai orang punya pikiran, ya, saya itu dalam bergaul tidak membeda-bedakan orang. Saya orang bebas saya. Tidak membedakan orang. Maksudnya kalau kita tidak kenal orang, nggak masalah. Kita kenal orang tidak membedakan nggak masalah. Tapi orang yang kita jadikan kawan akrab, Orang perlu pilih-pilih yang mana. Kita kenal nggak masalah bulan, bulan, bulan, ya nggak masalah kita kenal siapa saja nggak masalah. Tapi bisa bergaul dengan orang orang yang rapat bagi kita, kawan akrab, pilih yang baik. Ya, berapa banyak orang mendapatkan kecelakaan dengan sebab kawannya. Ya. Orang sedang enak hasil di rumah, didatangi kawannya. Yo minum yuk, kesamira. Ya. Tahu-tahu pada mati. Mungkin kita merasa diri kan? Banyak terjadi di mana-mana, di mana-mana. Di Solo, ya. Saya yakin di Jogja juga ada seperti itu. Ya. Beberapa pekan yang lalu saya ke yang itu di sana diberitahu juga. Ya. Ada 10 orang itu bisa miras. Empat orang meninggal dunia. Salah satunya seorang bapak dengan menantunya. Meninggal dunia. Jadi pilih hal yang baik-baik. Jangan hanya terpedaya dengan ucapan seseorang. Apalagi wanita. Ya begitu mudah diperdaya. Ya. Berapa banyak wanita yang tertipu kemudian dijual? Ya. Banyak sekali kejadian seperti itu kalau kita membaca berita. Kita mau mengambil pelajaran punya. Bahayanya orang memiliki kawan-kawan yang Jangan hanya ya mendengar ucapan, kemudian dengan lemah lembutnya pembicaraan, kemudian mengikuti apa yang disampaikan. Ini bahaya. Yang keempat adalah sumber bacaan yang rusak. Mengkonsumsi sumber-sumber bacaan yang rusak, Baik berupa artikel di surat kabar ya atau di mana-mana ya surat kabar atau majalah dan lain sebagainya. Dan juga novel, ya novel yang buruk banyak sekali. Buku-buku yang buruk, internet dan lain sebagainya. Sesungguhnya semua ini adalah sarana, ya. Surat kabar itu sarana. Buku sarana, novel sarana, internet sarana. Tinggal manusianya. Jika dia tahu dan bisa mengambil yang baik-baik akan baik. Tapi yang perlu diwaspadai yang buruk-buruk padanya. Karena orang cenderung pada yang lebih buruk. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, "Wa ma ubari'un nafsi, inna nafsa la'amaradun bisu'." Ya perkataan istri Al-Aziz dalam surat Yusuf. Aku tidak mensucikan diriku sendiri karena sesungguhnya hawa nafsu manusia itu banyak memerintah kepada keburukan. Banyak memerintah keburukan. Buku-buku banyak yang baik, yang buruk juga banyak. Ya maka perlu beraktif. Seseorang bisa berubah pikirannya, ya bisa berubah tingkah lakunya dengan sebab bacaan, dengan sebab apa yang dia lihat. Ya. Itu bisa menyebabkan pendengaran akidah dan agama seseorang serta menjerumuskan ke dalam jurang kebinasaan, kekafiran, dan keburukan akhlak. Khususnya jika pemuda tersebut tidak memiliki latar belakang pendidikan agama yang kuat dan pola pikir yang benar untuk dapat membedakan antara yang benar dan yang salah serta yang bermanfaat dan yang lebih membinasakan. Kita lihat banyak sekali sarana keburukan ya termasuk kedudukan-kedudukan yang mestinya mulia diisi orang yang tidak sesuai atau yang jadi rusak. Ketika istilah ustaz itu naik daun. Ya. Ada orang-orang yang membonceng ya. dengan nama ustaz, ya, tetapi melakukan perdukunan dengan nama ustaz, ya, tetapi ya, digunakan untuk penipuan. Ya. Karena sekarang kedudukan ustaz sedang laris, Kalau dulu kan kiai, dua apa apa kiai, apa apa kiai, dukun pun gelarnya kiai. Kan begitu kan? Ya. Sampai di Jawa Timur itu ada kiai haji, ya. Jualan jimat. Kiai haji, jualan jimat. Ya, karena memang trennya kiai gitu. Sekarang trennya sang ustaz. Maka digunakan nama ustaz, dicatat nama ustaz ini. Ya. Untuk keburukan-keburukan. Ya. Banyak orang kemudian terpedaya akhirnya maka perlu kita belajar ya terutama dalam dalam masalah agama ya selain dalam masalah dunia yaitu manfaatnya untuk dunia kita kita perlu belajar masalah agama yang manfaatnya dunia dan akhirat kemudian bagaimana mengatasi hal ini Hendaknya seorang pemuda menjauhi sumber-sumber bacaan tersebut Maksudnya sumber-sumber bacaan yang rusak ada pun artikel yang baik, ya, surat kabar yang baik atau majalah yang baik, ya, atau artikel yang baik dari internet dan sebagainya, ya. Jika memang baik tidak masalah, asalkan kita bisa memilih mana yang baik. Dan beralih kepada sumber-sumber bacaan lain yang akan menumbuhkan dalam hatinya kecintaan kepada Allah Taala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita baca Al-Quran, kita rutinkan, kalau kita bisa memahaminya, baca terjemahnya. Kalau kita bisa baca tafsirnya, baca hadis, ya, baca kisah para ulama, para sahabat, baca kisah orang-orang yang masuk Islam, akan mendorong kita untuk kebaikan, mendorong kita untuk semangat. Ya. Saya termasuk senang apa membaca ya atau melihat ya video tentang kisah orang-orang masuk Islam itu akan menambah semangat kita dalam berislam dan mengetahui kebenaran kebenaran Islam. Ya, walaupun perlu hati-hati kadang-kadang mereka yang masuk Islam itu kalau bicara tentang Islam kadang-kadang banyak yang salah. Ya, mereka tahu kebatilan dan meninggalkannya seperti mantan pendeta karena masuk Islam tahu ya kesesatan Nasrani masuk Islam benar omongannya di mana ini benar tapi ketika berbicara tentang Islam sering salah ya, ini yang perlu kita waspadai itu. Banyak kisah-kisah yang demikian akan menggugah hati kita. Demikian pula menyibukkan dengan keimanan, menyuburkan, menyibukkan dengan keimanan amal saleh yang akan meningkatkan kebaikan bagi dirinya. Ini. Kemudian bersabar dalam melakukan semuanya itu karena hawa nafsunya akan menuntut dia dengan keras untuk kembali kepada bacaan-bacaan yang telah biasa dikonsumsinya. Ya. Jadi perlu bersabar karena kadang-kadang bosan. Ya, dahulu bacaan yang dahulu menyenangkan, menggugah semangat, tetapi semangat keburukan. Ya. Apalagi orang-orang yang memang masih muda yang ingin tahu semuanya. Kemudian di dirinya ya dikobarkan dengan sahabat yang akhirnya akan menjadikan dia lemah dan segalanya. Lemah tidak belajar, lemah tidak beraktivitas, karena yang ada adalah khayalan berkhayalan. Ya. Pernah eh, di tempat saya ya di pondok pesantren di Sragen sana, ya kedatangan seorang yang itu asalnya masih mahasiswa dari Jakarta, yang dia itu di Jakarta itu nggak bisa kuliah karena kecanduan internet artinya orang orang Cilegon kuliah di Jakarta tidak bisa rutin ke kuliahnya kampusnya kenapa ke jalur internet akhirnya orang tuanya pindah ke Solo supaya bisa berubah demikian juga nggak bisa juga jadi kuliahnya ya bubar gara-gara itu kemudian dititipkan di tempat saya maksudnya ya kuliah eh, berhenti sementara supaya di pondok Akhirnya bubar juga, nggak bisa juga. Sudah ketahuan. Mau nggak mau setiap hari ke internet. Padahal apa yang dicari kalau ya seseorang belum makan di dalam masalah kaidah-kaidah ilmunya. Ya. Ini seperti ini kebingungan akhirnya. Maka perlu seseorang itu bersabar ya untuk melakukan kebaikan-kebaikan karena hawa nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan. Kemudian menjadikan dia itu hawa nafsunya mengajak kepada kejenuhan, kebosanan membaca hal yang bermanfaat. Maka ini harus dilawan dengan kesabaran. Sumber bacaan bermanfaat yang terpenting adalah Al-Quran. Ya Al-Quran dan kitab-kitab tafsir yang berisi riwayat-riwayat tafsir yang sahih. Sahih mestinya. Dan penafsiran akal yang benar jadi Al-Quran kita baca Al-Quran, ya. Kemudian kalau bisa kita baca tafsir yang baik, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Syekh Sa'di, tafsir Ibnu Yasar, ada terjemahannya ada. Jadi ada tafsir yang baik karena di zaman sekarang banyak juga tafsir yang menyimpang, yang buruk, tafsir orang Syiah. Kadang masih berbahasa Arab, ada masih berbahasa Inggris, ah, berbahasa Indonesia, saya pernah suatu ketika dulu tafsir, saya kira itu tafsir ahli sunnah. Ya. Ternyata versi ya. Lalu ceramah seseorang, ya, Syekh. Kemudian saya sama dihuni ah, buang Ya, maka perlu berhari-hari karena ya kalau orang tidak tahu kemudian mengkonsumsi sesuatu yang salah akan bisa merusak akidahnya, merusak akalnya, merusak pikirannya. Demikian juga hadis-hadis Nabi SAW. Ya. Riyadus Salihin, umpamanya. Ya. Termasuk kitab yang bagus untuk kita menyibukkan diri dengannya. Apalagi sudah ada syaratnya. Ya, sudah ada syaratnya, penjelasannya. Kemudian kita kitab yang ditulis para ulama ahli sunnah yang berdasarkan dua sumber di atas seperti kitab akidah, ya, kitab akidah, ya tentang akidah ahli sunnah wal jamaah buku-buku ahli sunnah wal jamaah itu banyak sekali ya untuk kita menyembuhkan diri dengannya. Kemudian yang kelima, anggapan bahwa Islam mengekang kebebasan. persamaan keliru para pemuda yang menganggap bahwa ajaran Islam mengekang kebebasan dan mematikan potensi mereka. Maka persangkaan ini menyebabkan mereka berpaling dari saat Islam dan meyakininya sebagai agama yang ketinggalan zaman ia mengharuskan pemeluknya untuk mundur ke belakang dan menghalangi untuk mencapai kemajuan. Sebagian para pemuda menganggap bahwa agama Islam menghalangi kebebasan. Sampai sebagian mereka mengatakan ya, di suatu tempat, ya, saya pernah bertanya kepada ketua pemuda, yang ketua pemudanya ini rajin untuk ikut kajian. Ya saya tanya, Mas, Pak teman-teman kok nggak pada diajak ikut sih? Atau ada kegiatan yang pengajian yang baik? Wah, Ustaz itu mereka pada bilang lu serasa ngaji, kok malah ngerti kira tuh kira tuh. Gak usah belajar agama, nanti kita malah tahu ini gak boleh, gak, gak boleh. Malah ya. kita nanti malah tahu gak boleh, gak boleh mengajak kita mengekang kebebasan dia. Ya, kalau kita nggak ada pun bebas. Bebas ya, akhirnya terjun ke jurang kebinasaan. Ya, kehancuran. Ya. Banyak terjadi seperti itu. Apalagi jika telah bergaul seperti disebutkan tadi di atas tadi. Ya. Salah bergaul berbahaya sekali. Ya. Pernah saya diminta datang oleh seseorang seseorang. Saya datang ke rumahnya. Diminta nasihat anaknya, bagaimana solusinya. Ya. Satu anak ini baru usia SMP kelas 3. Seorang perempuan. Tapi pergaulannya sudah Masya Allah. Sering nggak pulang rumah. Ya. Kemudian sering pergi, semua membentak orang tua. Ternyata apa? Yang pergaulannya dengan anak tang itu. Antum kalau di sini kalau ada, ya, di Solo, pada banyak di perempatan jalan. Bergaul dengan mereka sendiri. Aneh sekolah sekarang sekolah belum pergi, nggak pulang ke rumah, ya dan semacamnya. Orang tua sampai yang sedih melihat hal tersebut. Ya. Saya datang pun waktu itu ya, saya temui bapaknya, ya. anaknya marah-marah dan nggak mau ketemu. Masuk rumah, masuk kamar, pintunya dijeda nggak bisa ketemu. Cuma ngomong dari balik pintu Demikian juga yang lain, banyak kejadian seperti itu. Salah pergaulan, menganggap bahwa satu satu mengekang kebebasan. Padahal, sebagaimana tadi kita sebutkan bahwa adanya rambu-rambu jalan, tidak seorang itu di pegunungan dan semacamnya, atau di jalan-jalan, ya ini ada lampu merah, ya ini belok ke sana nggak boleh, ya untuk apa sih? Untuk keselamatan, untuk keselamatan. Begitu pula agama yang membuat itu Allah Subhanahu wa taala. Allah mensyariatkan. Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Allah lebih mengasihi kita daripada kita kepada diri kita. Allah berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nisa ayat 29, la taqtulu anfusakum, innallaha kana bikum rahima." Kamu jangan bunuh diri kamu sendiri. Sesungguhnya Allah telah maka sayang kepada kamu. Lihatlah. Allah lebih kasih sayang kepada manusia daripada manusia kepada dia sendiri. Berapa banyak orang bunuh diri? Ya, bukan hanya di negeri kita, bahkan di negeri yang maju secara ekonomi. Ya. Akhir-akhir ini yang paling banyak bunuh diri Korea Selatan. Ya. Dari berbagai kalangan. Ya, termasuk orang-orang yang mapan ekonominya. Kalau dulu Jepang yang terkenal banyak bunuh diri, sekarang Korea Selatan. Padahal secara ekonomi mereka maju. Materi kecukupan. Tetapi dengan jiwa yang kosong. Guncang. Ya, sedikit masalah putus asa bunuh diri. Ya. Ini ya, anggapan bahwa Islam mengekang kebebasan <coughs> sesungguhnya adalah untuk keselamatan manusia tersebut. Dan anggapan bahwa Islam itu yang menghalangi kemajuan tidak benar. Bahkan Islam datang ya membawa kepada kemajuan. Barang siapa yang mempelajari sejarah kaum muslimin bagaimana bandingkan di zaman jahiliyah dengan zaman datangnya Islam dan setelah itu akan mengetahui bahwa Islam adalah pelopor di dalam ilmu-ilmu. perkataan disebutkan di sini untuk mengetahui masalah, untuk mengatasi masalah ini dengan menyingkap tabir yang menghalangi para pemuda dari memahami hakikat ajaran Islam yang sebenarnya melalui pengajaran dan ajaran yang baik dan bijaksana karena persangkaan tersebut timbul ya persangkaan tersebut timbul dari ketidakpahaman atau salah persepsi dalam menilai ajaran Islam. Kita tahu tentang perlu tahu tentang keutamaan Islam, keindahan Islam ya, dalam berbagai bidangnya. Karena sesungguhnya Islam tidak mengekang kebebasan manusia, tetapi mengatur dan mengarahkan kebebasan agar tidak berbenturan dengan kebebasan orang lain. Karena kebebasan tentu ada batasannya. Berkatulah Allah sebutkan juga agamanya itu ya merupakan batasan-batasan. Allah berfirman tentang larangan-larangan ya. Fala eh, <clears throat> Eh, tilka hududullahi fala taqrabuha. Itu adalah batasan-batasan Allah, yaitu larangan-larangan Allah kamu jangan dekati. Seperti Allah larang jangan dekati. Demikian pula tentang kewajiban-kewajiban. Fa tilka hududullah fala ta'taduha. Itu adalah batasan-batasan Allah, kamu jangan melanggarnya. Dengan demikian maka itu adalah arahan bimbingan yang untuk menuju kepada keselamatan. Dari sini maka sedikit apa yang kami sampaikan ya mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua ya supaya kita benar-benar bisa melangkah dengan lurus. Kemudian kelengkapan materi ini kelengkapan materi ini ya adalah pada halaman-halaman berikutnya yang ditulis oleh Ustaz Afif Abdul Wadud uh, yang mana kita bisa membaca dengan lengkap itu tulisan yang cukup ya jelas dan gamblang bahwa jalan yang lurus bagi kaum muslimin tiada lain kecuali mengikuti jalan ahli sunnah wal jamaah jalan Nabi SAW dan para sahabat-sahabatnya dengan meninggalkan golongan-golongan ekstrem yang menyimpang yang pembahasannya uraiannya kita dapatkan dalam lembaran-lembaran berikutnya yang antum bisa membacanya pada waktu-waktu yang longgar bagi antum semua. Inilah yang sampaikan semoga bermanfaat dan waktu yang e, diserahkan kepada kami telah habis dan kami serahkan kepada pembawa acara dan tempatnya. yang kedua kepada Ustaz Ismail al Selanjutnya, ini ada sesi tanya jawab insya Allah waktunya diperpanjang sampai bulan 20 untuk untuk yang iwan uh, eh, tempatnya langsung dibawa ke depan aja ditaruh di depan sini karena saat ini terjadi di pertanyaan Terima kasih. Ada beberapa pertanyaan yang masuk di sini ya. Apabila memang kami bisa memberikan jawaban, insya Allah kami berikan. Jika tidak, maka kami kembalikan ilmunya kepada Allah yang Maha Mengetahui. Di sini yang terakhir disebutkan bagaimana solusi agar pemuda bisa meninggalkan kebiasaan nonton bola, boxing, membaca manga, atau komik manga atau manja eh? manga atau manja dan hal-hal lain yang tidak bermanfaat ya. pertama bahwa sebagian ya kebiasaan itu memang ada yang ubah perlu kita ketahui bahwasanya umur manusia itu sedikit Kemudian ada banyak hal-hal yang harus dilakukan. Yang ada ilmu-ilmu yang wajib dia ketahui, ada perbuatan-perbuatan yang wajib dia lakukan. Ya, maka seseorang dalam memiliki skala prioritas di dalam hidupnya. Ya. Kalau kita masih kecil, ya, mungkin gak apalah membaca komik dan semacamnya. Kalau kita masih kecil, yang masih SD atau TK, nggak apalah bubu umpamanya umpamanya umpama walaupun itu juga nggak baik ya saya katakan kan kalau kita masih TK atau SD kita semua sudah enggak ya kan nggak mungkin ya. tetapi kita sudah besar kita sudah dewasa ya. dan rata-rata kita sudah rata-rata kita sudah 15 tahun ke atas 15 tahun ke atas itu sudah dewasa Nabi SAW menyatakan Rufi al-Qalamu antara qalatatid Bila diangkat dari tiga golongan orang anis sofi hatta yahtalim dari anak kecil sampai dia dewasa wa anil naim hatta yastaqidha dari orang yang tidur sampai dia bangun wa anil majnun hatta yufiqa dari orang gila sampai dia sehat dari gilanya nah, kita termasuk yang sudah dewasa sudah ada pertanggung jawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala maka kita harus tahu kewajiban kita untuk kita lakukan karena mau nggak mau berani nggak berani Sebagaimana kita sebutkan tadi di awal, ada kelahiran, dan ada kematian. Dan di <clears throat> akhirat tidak ada tempat kecuali surga dan neraka. dari itulah kita harus menetapkan langkah kepada jalan kebaikan. Jalan hal yang hal apa sih yang Allah wajib bagi kita kita pelajari? Apa sih amal yang wajib bagi kita kita lakukan? Ada hal yang kurang bermanfaat yang kita tinggalkan kalau belum bisa secara total ya sedikit demi sedikit ya sedikit demi sedikit dulu ya di waktu mungkin SMP atau apa ya mungkin saya juga termasuk senang melihat itu tinju itu boxing ya. dulu tapi kemudian ada sebagian teman itu mengingatkan ini nggak boleh ini haram hukumnya ya karena itu adalah <clears throat> melukai orang lain, mendorong orang lain, melukai orang, mendorong orang lain. Masa kita senang nonton begitu? Ya. Waktu itu juga belum bisa terima. Nanti alhamdulillah lama-lama, oh iya nggak boleh. Ya, alhamdulillah tinggal Ya. Sebagian ulama mengingatkan tentang nonton bola dengan mengatakan begini, apa sih uh, <clears throat> olahraga itu tuh apa sih? Kan untuk kesehatan. Ya. Maka kalau kamu ingin sehat itu, kamu olahraga, bukan jangan nonton olahraga. Kamu olahraga, oh. jangan nonton olahraga dengan apa namanya dengan renang dengan lari dan lain sebagainya <clears throat> ya. ada sebagian kawan yang jadi dokter itu cerita olahraga yang baik kata beliau olahraga yang tidak ada istilahnya emosional untuk saling mengalahkan ya karena dengan adanya emosional saling mengalahkan itu masuk jantung nggak baik ya, sehingga banyak kejadian orang mati di lapangan kan? ya kan ya karena kadang-kadang dipaksakan dengan jantung nggak kuat maka yang tanpa pertarungan tanpa apa emosi untuk mengalahkan dengan renang dengan lari ya dia santai dengan <clears throat> menikmati itu jadi kita mengetahui bahwa umur kita itu pendek banyak kewajiban yang kita laksanakan maka mestinya kita memilih hal yang bermanfaat Nabi SAW bersabda dalam hadis Imam At-Tirmidzi min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara sempurna kebaikan Islam seseorang dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat hal-hal yang tidak bermanfaat dia tinggalkan saya mau bertanya apakah ketika seseorang pemuda khususnya tidak bermanfaat bagi sekitarnya dapat dikatakan pemuda yang hidup dalam kesia-siaan? Ya tidak demikian ya. Karena bisa jadi dia tidak bermanfaat, tidak melakukan hanya bermanfaat bagi sekitarnya, tapi bermanfaat bagi dirinya atau orang tuanya kan bisa juga. Dia bekerja dengan baik, melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi bermanfaat itu kan bertingkat-tingkat, bermanfaat untuk dirinya, orang tua, tetangga sekitarnya, orang teman-temannya. Ya. Jadi tidak kemudian kalau tidak bisa memberikan manfaat kepada orang sekitarnya berarti kamu sia-sia. Enggak begitu, nanti kasihan lah, patah hati. Lalu bagaimana seorang pemuda agar mampu memberikan pemanfaatan bagi sekitarnya? Yang bagaimana caranya ya? Di antara caranya kita melakukan hal yang baik bermanfaat. Kalau kita bisa umpamanya <clears throat> baca Al-Qur'an dengan baik, kita bantu TBA. Bagi pemuda, bagi YSM SMA itu pemuda ya baik penting melakukan hal yang positif bermanfaat yang bermanfaat jadi untuk urusan-urusan tetangga yang kita butuh bantuan kita buat bantu ya apalagi orang tua kita ya. kalau kita sudah ngaji tahu ilmu agama mestinya pertama baik pertama baik ya. saya pernah lihat video ini orang Australia Nah, ateis masuk Islam orang yang ateis dia dunia ateis masuk Islam ya. di antara komentar bapaknya apa ya, kami itu saya nggak tahu Islam itu apa saya nggak tahu ya. tapi kami itu saya lihat setelah kamu Islam jadi baik dulu kalau aku minta tolong kepada kamu kamu selalu bilang kamu sedang mendem mabuk tapi sekarang aku ambil panggil kamu kamu datang dan bantu ini orang Australia ya, ada, ada videonya. Jadi orang tua merasakan dengan anak itu masuk Islam atau anak itu tahu agama jadi lebih baik, bermanfaat. Ya. Dulu setiap kali dipanggil lagi teler, lagi mendem, misalnya bobo. Ya. Tapi sekarang dipanggil datang, keperluannya apa bantu orang tua. Masa ada kemajuan, kebaikan. Sehingga orang tua pun eh, condong, ada kesondongan. Ya, dia mulai tanya-tanya Al-Quran katanya kepada anaknya ini. Yang kedua saya seorang mahasiswi kimia. Bagaimana agar ilmu kimia yang saya miliki nantinya dapat bermanfaat bagi sekitar? Ya, ya kalau ilmu kimia itu ya ya saya misalnya dalam bidangnya ya. Apa itu untuk bermanfaat sekitarnya Jadi yang dimaksudkan bermanfaat itu bukan harus dengan pekerjaan yang dia geluti saja. Ya. Umpamanya kita bekerja dapat uang, nah, uangnya itu bermanfaat. Umpamanya tetangga kita ada sakit kita datang kemudian ngasih amplop, ya. Kemudian kita lihat ada tetangga kita yang kira-kira butuh, ya miskin kita bantu, ya. Tidak mesti dengan ya pekerjaan apa yang kita miliki, tapi bisa dengan hasil yang kita miliki nanti ya, itu bermanfaat bukan berarti di dalam setiap apa yang kita lakukan langsung enggak bisa jadi langsung jadi enggak langsung Bagaimana cara eh, memotivasi diri agar senantiasa tepat waktu dalam sholat dan menghilangkan rasa malas? Di antara caranya ya kita mengetahui keutamaan sholat. Kita mengetahui keutamaan sholat. Ya. Banyak sekali buku-buku yang ditulis oleh para ulama tentang keutamaan sholat. Khususnya bagi laki-laki, ya pelajarilah tentang keutamaan tentang keutamaan sholat jamaah. Ya. Dan bagaimana ya. Terus buku yang paling lengkap dalam bab ini ya yaitu buku ditulis oleh Syekh Dr. Fadl Ilahi Syekh Dr. Fadl Ilahi Hafizullah Ta'ala tentang uh, hukum ya keutamaan dan hukum sholat jamaah satu buku yang lengkap sekali bahas tentang tersebut ya itu sangat bagus ya untuk mendorong seseorang sholat jamaah kalau dia bisa sholat jamaah otomatis tepat waktu sholatnya otomatis tepat jadi kita mengetahui keutamaan sholat ya utama sholat jamaah bagi laki-laki khususnya ya. kemudian kita mengerti kedudukan sholat ya. dan kita juga menimbang tentang manfaat dunia dan akhirat maksudnya malas itu mungkin karena kita sedang sibuk ya kesibukan apapun di dunia manfaatnya itu dunia adapun sholat manfaatnya akhirat Itu salah satunya. Ya. Kemudian juga di antara bagaimana kita mem memotivasi diri kita, ya. Kita melihat toladan dari orang-orang soleh zaman dahulu. Bagaimana orang soleh zaman dahulu ya melaksanakan sholat tepat waktu, bahkan sholat jamaah tepat waktu. Bagaimana mereka bersikap seperti itu? Ya kita lihat bagaimana Nabi SAW, bagaimana para sahabat, bagaimana para salafus soleh, bagaimana Umar bin Abdul Aziz, ya, bagaimana sebagian para ulama zaman dahulu begitu semangat di dalam sholat tepat pada waktunya. Ya, dengan demikian insya Allah akan hilang rasa malas di antara kita. Demikian juga kita wajib meyakini tentang akhirat. dan surat Al-Baqarah, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ustainu bis-sabri was wa innaha lakabiratun illa 'alal khasihin alladziina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un Allah berfirman dalam surat ya Al-Baqarah ya ayatnya 45 tidak salah ya sekitar itu ya 45 46 dan 45 wasta'inu bis sabri was salat Hendaklah kamu mohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Wa inna hadza kabiratun. Sesungguhnya sholat itu berat illa 'alal khasiin. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Allah mengatakan sholat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Allah sebutkan ayat 46 surat Al-Baqarah. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilahi rojiun. Yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan bertemu dengan Tuhan mereka, menghadap pengadilannya dan mereka akan kembali kepada Allah taala. Ya. Orang yang meyakini demikian maka dia akan ya bisa sholat dengan semangat insya Allah taala seperti ayat yang kita sebutkan tadi. Bagaimana cara kita menasihati keluarga atau teman di kampus yang masih sering meninggalkan sholat fardu? Ya kita jelaskan ya dengan baik ya tentang kedudukan sholat, tentang keutamaan sholat, kedudukan sholat, keutamaan sholat, bahaya meninggalkan sholat. Ya. Kita ingatkan bahwa kematian bisa datang sewaktu-waktu. Ya. Ada seorang ustadz di daerah Cirebon kirim cerita. di Dulu biasa ngisi di markas TNI di sana. TNI Angkatan Laut apa apa lupa saya. Ya beliau bercerita. Ya setelah adanya kader kader dari beliau, komandannya ya kemudian memerintahkan kepada anak buahnya yang biasanya itu pulang dari kantor itu sebelum asar. Jadi setelah pengajian itu komandannya bilang, mulai sekarang pulangnya harus pada asar, setelah asar. Kamu nggak tahu nih, pulang mati di jalan neraka. bahaya kan gitu. Itu repot. Ustaz Ustaz di sana. Komandannya yang bilang begitu. Mulai sekarang kamu sholatnya gak dasar, sholat, sholat jamaah. Ya. Tapi kalimat kata-kata dari saya ya. Intinya begitu. Ya kamu gak tahu nanti pulang belum sholat asar mati di jalan kamu nggak tahu. Ya. Jadi ingatkan tentang kedudukan sholat yang besar. Ya. Bahkan akhir wasiat Nabi ya, Pak, akhir wasiat Nabi. Beliau mengatakan as-salat, as-salat, wa ma malakat aimanukum. Itu kata-kata terakhir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-salat, as-salat, wa ma malakat aimanukum. Perhatikan sholat, perhatikan sholat, Dan berbuat baik kepada budak-budak. Saya kuliah di jurusan yang bisa dibilang sangat padat. Praktikum dan laporan banyak. Terkadang saking banyaknya laporan tulis tangan kurang memberi saya kesempatan membaca buku-buku Islam dan mengikuti kajian. Saya juga sangat takut kalau saya terdisibukan dengan hal-hal yang kurang mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana solusinya? Agar ilmu yang saya cari saat kuliah termasuk praktikum dapat seimbang dengan ilmu agama Islam. Ya. Pertama kalau kita sudah kuliah, paling tidak kita dituntut orang tua untuk menyelesaikan. Ya, maka yang paling baik adalah kita sungguh-sungguh ya, dalam kuliah sehingga kita bisa cepat selesai dengan nilai yang baik orang tua senang. Dan setelah itu kita bebas, ya longgar waktu kita. Maka nanti kita masih kuliah sungguh-sungguh dia kuliah, ke sekolah sungguh-sungguh sekolahnya. Ya, sehingga nanti cepat selesai dengan nilai yang baik orang tua juga senang. Dan nah, setelah itu kita longgar. Ya. Kemudian ada pun orang tidak bisa setiap hari, setiap waktu ikut kajian, ada baca buku, bisa waktu yang lain. Sesuai dengan kemampuan kita. Nabi SAW ketika hidup beliau ada sebagian sahabat, sebagian sahabat setiap hari bersama Nabi seperti Anas bin Malik, Abu Dzar al-Ghifari, Abu Hurairah radhiyallahu anhu majma'in. Setiap hari bersama Nabi. Mereka enggak punya kerjaan. Setiap hari bersama Nabi. Ada sebagian mereka yang bersama Nabi itu setiap pagi dan sore saja. Karena setiap kerja. Setiap kerja ya, jualan pagi sore bersama Nabi, subuh bersama Nabi, sore malam sampai Saya hanya kerja. Ada juga sahabat Abdullah bin Umar, eh, Umar bin Khattab itu bersama Nabi itu beliau bekerja itu dua hari sekali. Di hari ini bekerja di pasar, besok nggak kerja, besok lagi kerja, besok nggak kerja, terus Umar bin Khattab. Pas nggak kerja beliau bersama Nabi, ya untuk masalah agama. Kemudian ketika beliau kerja, beliau ada janji dengan tetangganya Ansor. Ya, Ansor ini kalau pas Umar bin Khattab kerja, dia bersama Nabi. Gantian gitu. tetangganya. Ya, nanti kalau pulang ke rumah saling memberitahu, oh, tadi Nabi begini begini. Ya. Jadi sesuai dengan kemampuan yang ada. Ada sahabat yang rumahnya jauh-jauh seperti Malik bin Al-Khuwairis, sahabat Malik bin Al-Khuwairis. Beliau yang melihatkan hadis Sallu kama ra'aitumuni usolli. Beliau rumahnya jauh. Ya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sekitar 20 hari, nginap di situ. Saya pulang. Ya, nginap di, di Madinah sekitar 20 20 hari, pulang pulang. Ya. Ada lagi sahabat itu yang nggak pernah ketemu Nabi. Ketemunya kalau ada masalah saja. Ya, kalau nggak ada masalah nggak pernah datang. Kalau masalah datang dan lagi tanya, terus pulang lagi udah ya semua semua sesuai dengan apa keadaannya masing-masing. Asal kita masih punya niat dan tekad seperti itu, eh, Allah akan mudahkan insya Allah. Apalagi di zaman sekarang, zaman sekarang, ya. Jadi ilmu bisa dengan menghadir majelis ilmu, bisa dengan baca buku, baca majalah, bisa dengan dengan radio, ya, bisa dengan televisi yang baik, ya seperti rojak namanya, atau bisa dengan internet, ya. Tapi pilih yang baik-baik, Ya setiap saat saat waktu di mana tempat kita bisa mengambil ilmu. Ya tapi hati-hati dari keburukan. Bolehkah kita benar-benar menjaga jarak dengan teman kita karena teman itu sangat mempengaruhi kita berjalan di atas sunnah. Pernah saya sampai terbawa dengan dia menyukai maksiat. Ya seperti musik dan nyanyian. Jika tidak, bagaimana bermuamalah dengan dia agar kita tetap istiqomah. Ya, kita sebutkan tadi, ya jangan sampai kita seperti orang yang mengatakan, ya saya tidak membeda-bedakan orang dan bergaul. Ya, ini bahaya. Kalau kita sekedar kenal nggak masalah. Siapapun kita kenal nggak masalah. Orang baik, orang buruk kita kenal nggak masalah. Pulan kini pulan kini pulan nggak masalah. Ya, nggak masalah. Tetapi orang yang kita jadikan kawan akrab, yang kemana-mana kita bareng umpamanya, kita kalau kita ada masalah kita curhat pada dia, pilih yang baik-baik, pilih yang saleh. Ya. Adapun kita kenal bulan, bulan, bulan nggak masalah. Ya, Nabi pun tahu, ini Abu Jahal tahu, ini Abu Lahab tahu, ini sebenarnya tahu. Tahu. Tapi kawan akrab Nabi siapa? Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, radhiyallahu anhu Kalau ada masalah beliau musyawarah dengan mereka ini. Jadi intinya tadi kita sebutkan, tidak masalah kita kenal siapa saja, tidak masalah. Ya. Adapun ya dengan orang yang kita jadikan kawan akrab pilih yang baik-baik. Bukan berarti kemudian kita sekarang punya kawan akrab yang kurang baik mamanya. Bukan berarti langsung kita tinggalkan saja, jangan begitu nanti jadi nggak baik. Jadi kita ajak ini kebaikan, kita ajak kebaikan. Ya. Kita kasih buku, suruh baca ini, dengarkan ini. Ya, kita ajak kepada tempat yang baik. Ya, begitu. Jangan langsung ya kita putuskan itu saja di waktu itu. Nah nanti jadi tanda tanya besar. Ketika kita berada di antara orang yang baik dan yang buruk, apakah kita tidak boleh berteman dengan yang buruk karena takut dikatakan buruk? Namun jika kita tidak berteman dengannya, apakah itu tidak masuk ke dalam perbuatan sombong atau memutuskan silaturahmi atau tidak menambah jauh mereka untuk mengenal kebaikan. Ketika kita memilih kawan-kawan, ya, jadi kita perbedakan antara orang yang kita kenal, ya, kita bergaul biasa, kenal, ketemu biasa, dengan orang yang jadi kawan akrab. Ya. Ketika kita memilih kawan akrab yang baik-baik, bukan berarti kita sombong. Karena namanya sombong itu adalah menolak kebenaran, merendahkan orang. Kita nggak merendahkan orang. Kita hanya memilih kawan yang baik, bukan berarti merendahkan mereka, enggak. Kemudian apakah itu tidak bertentangan dengan silaturahmi? Ya, silaturahmi adalah istilah yang dalam bahasa kita Indonesia berbeda dengan bahasa Arab dan berbeda dengan bahasa Al-Qur'an, bahasa hadis. Silaturahmi dalam bahasa Al-Qur'an, hadis, bahasa Arab itu artinya berbuat baik kepada kerabat. Berbuat baik kepada kerabat sesuai dengan keadaan orang yang berbuat baik dan orang yang menerima kebaikan. Khusus berkerabat. Kalau kita membaca syarah para ulama Imam Nawawi, ya, Ibnu Hajar, ya, dan ulama yang lain zaman dahulu atau sekarang Syekh bin Bas dan sebagainya, semua mengatakan begitu. Silaturahmi itu artinya berbuat baik kepada kerabat. Berbuat baik kepada kerabat itu macam-macam caranya. Bisa berbuat baik dengan perkataan, dengan nasihat, dengan salam, ya, berbuat baik dengan harta, dengan infak, sodakoh, ya berbuat baik dengan doa kita mendoakan kerabat kita kebaikan berbuat baik dengan tidak salam aku tidak salam pada si fulan ya. itu termasuk silaturahmi kemudian berkunjung salah satu bentuk silaturahmi tetapi di dalam bahasa Indonesia, silaturahmi itu sudah maknanya ya lebih sempit dari satu sisi lebih luas di sisi yang lain. Lebih sempit biasanya satu silaturahmi itu hubungan ya ada berkunjung pada seseorang. Tapi lebih sempit karena dalam bahasa Arab satu silaturahmi itu bukan hanya berkunjung, berbuat baik dengan perkataan, perbuatan, doa, salam dan sebagainya. Lebih luas di satu sisi. Ya, silaturahmi dalam bahasa Indonesia itu pada semua orang. Padahal dalam bahasa Arab itu khususnya kerabat. Ya, jadi itu tidak termasuk melanggar silaturahmi tidak. Kemudian apakah tidak menjadikan orang tadi lebih jauh dari kebaikan? Maka kita katakan tadi jangan langsung ditinggalkan. Ajak ke kebaikan. Ya. Jadi kita membedakan antara mendakwai seseorang dengan kita menjadikan dia kawan akrab. Mendakwai orang itu semua orang. Ya, baik orang itu sudah lurus, sudah baik, orang itu masih buruk, bahkan orang itu kafir, musyrik, ahli bid'ah, mendakwa semuanya. Adapun jadikan orang akrab tidak semua. Ya. Tidak semua. Ini tidak bertentangan dengan itu semua. Sebagai pemuda saya saya susah sekali mengontrol nafsu makan makanya banyak ini ya. sendokannya nggak bisa dihitung dan malas susah pula mengontrol semangat diri kadang-kadang terlalu bersemangat kadang-kadang sangat futur akhirnya terjerumus dalam kemaksiatan bagaimana solusinya ya solusinya adalah ya untuk semangat makan tadi ya asalkan tidak berlebihan ya apa-apa Nabi bersabda ya Allah Ta'ala berfirman ya kulu nah, ya Nabi bersabda riwayat Imam Bukhari kulu ya. wasrobu wa taqaddaku wa la ya, silahkan makan silahkan minum silahkan uh, eh, bersodakoh juga dalam riwayat yang lain wal basu silakan berpakaian wala tusrifu. Tetapi kamu jangan berlebih-lebihan. ya makan ya teruskan dengan masalah, kan nggak berlebihan. Kemudian malas. Ya. Di antara sebab malas itu ya karena orang tidak memiliki himmah yang tinggi, tidak memiliki cita-cita yang tinggi yang besar. Jadi dia malas. Maka orang memiliki perlu cita-cita yang besar, yang tinggi, sehingga dia kuat. Dan perlu berdoa kepada Allah Taala. Di antara doa Nabi SAW di waktu pagi dan petang, perhatikan. Doa yang waktu pagi dan petang. Nabi itu mohon perlindungan kepada Allah dari malas. Rabbi a'udzu bika minal kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min adzabin fil nar wa adzabin fil qabr. Nabi dua kali mereka pagi dan petang membaca doa ini. Doa termasuk doa pagi dan petang. Rabbi a'udzu bika minal hasad. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari rasa malas. Wasu'il kibar. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah, ya dari keburukan ketuaan. Wa a'udzu bika min azabin finnar. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari siksa neraka. Wa a'udzu bika min azabi jahannam min azabil qabr. Dan aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Ya, kita perlu memiliki ya cita-cita yang tinggi yang besar berdoa kepada Allah Taala semangat ya. dan malas ya ini termasuk tentara syaitan yang perlu kita lawan dengan kesungguhan kita perlu tahu kebaikan-kebaikan amal sehingga kita semangat beramal kita perlu tahu tentang kebaikan-kebaikan amal sehingga kita semangat beramal kebaikan ilmu kita semangat cari ilmu dan begitu seterusnya ya sehingga perlu memiliki apa? Cita-cita yang tinggi, yang besar. Dan mudah-mudahan ya yang bertanya ini dan kita semua Allah bimbing kepada kebaikan. Allah jauhkan dari keburukan-keburukan. Ini terakhir nih ya Bagaimana cara mengajak memberitahu teman agar mau meninggalkan hal yang tidak bermanfaat? Ya, seperti main musik dan terkadang ada yang menganggap main musik dan musik islami. Bagaimana cara menasihati seseorang yang berbuat salah dengan cara yang baik dan tidak menyinggung seseorang tersebut? Ya. Pertama bahwa kita sebutkan ya, di antara cara yang terbesar adalah mengetahui untuk apa sih hidup kita itu di dunia. Hidup kita itu apa sesungguhnya? Apa kita hidup itu untuk lahir, kemudian bersenang-senang, bermati, berkat disebut-sebut lagi, selesai? Ya. Kalau orang itu tahu tujuan hidupnya, dia akan tahu bagaimana memanfaatkan waktu-waktunya. Dia tahu tujuan hidupnya itu ibadah, apa sih ibadah itu? Laksanakan perintah dan dia perlu tahu itu. Dan dia tahu kemana nanti akan hidupnya nanti setelah kematian. Dia tahu ada surga dan neraka. Kalau orang tahu hikmah hidupnya, dia tahu akibat nantinya ada surga dan neraka, dia akan semangat. Ya. Dan termasuk kebanyakan orang yang melakukan hal yang sia-sia, ya, karena yang mereka nggak tahu hal ini, atau tahu tapi lemah imannya, lemah imannya. Ya. itulah dengan kelemahan iman itu, mereka tidak memperhatikan jika imannya kuat, mereka memperhatikan. Maka itu yang perlu ya disampaikan tentang bagaimana menguatkan iman dia. Ya. Kita bisa mengajaknya, mengajaknya sedikit demi sedikit ya kepada tempat-tempat yang baik pengajian namanya atau membaca buku tertentu atau melihat film tertentu yang baik ya mendengarkan kajian tertentu atau ya bacaan-bacaan yang baik ya dengan dia mengetahui tujuan hidupnya ya mengetahui kemana dia akan pergi surga dan neraka kemudian mengetahui apa yang diwajibkan Allah Taala apa yang dilarang Allah Taala maka itu semua insya Allah yang akan menjadikan orang itu yang baik kemudian bagaimana kita menasihati seseorang yang salah dengan cara yang baik ya. salah satu yaitu kita jangan langsung menyalahkan dia bisa kita dengan cara bertanya dengan cara bertanya Ya, sering kita ketemu orang salah sehingga kita tanya, seperti ini ada nggak tuntunannya, bang? Atau kita dengan cara bertanya, kita pernah nggak tahu. Atau kita menyebut dengan umum, kita jangan menghukum orang ini, tapi kita sebut dengan umum. Ya, itu gitu sering ya kita lakukan dan banyak orang menerima dengan cara yang umum. Orang tuanya salah di lembaga Al-Quran, ya sering kita sebagai makmum suatu tempat, imamnya salah. Bacanya salah, panjang pendek salah, makro salah. Ya, kemudian kita kadang kita mandi. Ya, setelah itu kita ya, salam, assalamualaikum Pak. Tadi bacanya bagus Pak. Tadi bacanya bagus Pak. Tapi nampaknya ada yang salah Ini coba Pak, lihat ini. Kita bukakan langsung Al-Quran. Oh iya, iya. Mungkin kita puji dulu nggak apa-apa. Kalau teman Pak, saya senang dari bacaannya Pak. Tapi kayaknya ada yang salah Pak. Atau orang ceramah umpamanya ada yang salah. Itu seperti apa ada dalilnya? Ya? Kalau itu apa ada dalilnya? Kita nggak langsung mengatakan sesat itu. maksud neraka. Ya. Kita ya kalau kita ingin menasihati dengan baik ya, ada dalilnya nggak segitu ya Gak langsung hukum itu, gak langsung hukum. Nanti seperti itu dengan cara begitu yang mudah-mudahan bisa ini. Ya, jadi inilah mungkin yang kami sampaikan dan bermanfaat untuk kita semua. Ya, apa yang kami sampaikan mudah-mudahan membangkitkan ya, semangat kita untuk melangkah di atas jalan yang lurus sehingga kita sebagai pemuda ya benar-benar kita mengerti arah tujuan langkah kita sehingga hidup kita akan bermanfaat bagi diri kita, sendiri ya bagi masyarakat kita bagi orang tua kita ya bagi di dunia dan di akhirat dengan demikian kita akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala yang benar yang disampaikan hanya dari Allah taala jika ada yang salah dari saya pribadi dengan setan berlepas diri sedangkan ya dari kesalahan dari setan Allah taala dan rasulnya berlepas diri dari segala kesalahan.